Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami masih لله kalimat yang diucapkan oleh setiap orang beriman kepada zat yang maha hidup, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya terutama manusia dan jin dengan kalimat Alhamdulillah sehingga kalau orang atau manusia mengucapkannya maka dipastikan nikmat yang berada berdatang dari Allah Subhanahu wa taala akan bertambah maka sangat pantas kalau kita sering mengucapkan Alhamdulillah lalu kita lanjutkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bentuk kepatuhan kepada Allah yang sudah memberikan salam bersama malaikatnya kepada beliau serta sebagai tanda terima kasih kita atas perjuangan beliau kiai guru kita panutan kita manusia yang paling sempurna selama 23 tahun dari hidup beliau 13 tahun pasca Mekah penuh dengan hinaan, saksian, yang penyihir, penyamun, pendusta, beliau sabar bahkan beliau pernah sujud di depan Ka'bah yang dituangkan kotoran unta, tapi beliau bersahabat sampai puncaknya diusir dari kota tempat beliau lahir, tumbuh besar, dan kita tahu bagaimana pentingnya kalau terjadi pada setiap orang di antara kita. Tapi beliau bersahabat, kemudian 10 tahun pas di Madinah di mana beliau menyempurnakan agama Allah sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir sementara sudah sempurna agama Allah dan kita bisa rasakan kenikmatan panduan agama itu. Maka sangat wajar kita mengucapkan salam dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu yang mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tentu kita sudah tahu tujuan kita masuk ke rumah Allah ini untuk saling menasihati, memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit sana agar kita mengetahui dan mengamalkan panduan mana yang boleh, mana yang tidak boleh yang dikenal dengan halal dan haram sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Saya di awalnya ingin meluruskan judul dan saya sudah sampaikan panik dengan panitia judul kita siang ini kenalilah Tuhanmu maka engkau akan bahagia. Jadi lebih global. Kalau yang awal mencintai Allah akan meningkatkan etos kerja. Khawatirnya nanti pemahamannya tentang masalah etos kerja saja. Tapi pada saat ini saya akan bahas sesuatu yang lebih luas. Dan dengan izin Allah teman-teman sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini yakinlah ini materi fondasi dasar kehidupan Anda. Kalau Anda pahami materi yang kita sampaikan pada hari ini, dengan izin Allah, pasti kita akan merasa selalu terpandu di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, ataupun dalam rumah tangga, baik dalam substansial kehidupan, dalam ekonomi, politik, sosial, semuanya akan mudah dijalani. Karena asasnya adalah mengenali Tuhan. Kalau kita berbicara tentang masalah Tuhan, teman-teman sekalian, Tuhan ini disepakati oleh para ulama akidah mutlak padanya harus ada lima sifat menciptakan dan menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada manusia tidak layak menggunakan kata-kata cipta tapi yang bisa adalah buat rakit tapi kalau cipta, di kamus-kamus bahasa Indonesia pun sudah diangkat itu. Menciptakan artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan harus bisa menciptakan. Yang kedua, memfungsikan ciptaannya. Kalau manusia diciptakan, kemudian tidak difungsikan, tidak ada bedanya antara kita dengan patung. Kemudian yang ketiga, menyiapkan seluruh asopan dan kebutuhan ciptaan itu. Allah ciptakan kita, kemudian difungsikan, kemudian setelah difungsikan, anggota tubuh kita ini butuh asopan. Mata untuk melihat butuh asopan, cahaya. Makanya kalau gelap gulita kan kita nggak bisa lihat apa-apa. Sekarang ini kita bisa melihat satu sama yang lain dan melihat benda-benda yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini karena adanya cahaya yang ditangkap oleh mata kita, kemudian terpantulkan kembali dan kita bisa tahu. Kuping kita butuh akopan suara, hidung kita membutuhkan oksigen, dan seluruh anggota tubuh kita membutuhkan itu dan Allah sudah siapkan sebagai pencipta. Kemudian yang keempat, mengawasi atau pengawasan. Ini harus ada pada Tuhan, nggak bisa tidak ada. Saya kasih contoh pengawasan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misal kalau lagi haus, muncul rasa haus itu. Kalau kita bertanya dengan akal sehat kita, dari mana asalnya haus itu? Dan kenapa harus larinya ke minum? Air juga sudah disiapkan. Dari mana asalnya rasa haus? Dan dari mana asopannya air itu? Serta kenapa harus larinya ke, ke air? Kenapa nggak yang lain? Nggak bisa, dialihkan ke makan nggak bisa. Malah tambah haus. Dialihkan ke tidur, bangun, tetap juga haus. Maka ini bentuk pengawasan. Allah sebagai pencipta sudah memberikan di dalam tubuh kita ini haus berarti tubuh kamu sedang butuh cairan. Lapar berarti tubuhmu sudah membutuhkan makanan letih, capek, berarti tubuhmu butuh istirahat. Ada pengawasan. Pada saat lagi guntur, badai, ada perasaan dalam jiwa kita secara fitrah, kita tidak ingin keluar, khawatir. Itu bentuk pengawasan. Jadi saya bicara lebih luang hidup yang lebih luas sebagai pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat kita lagi meriang, sakit, Tadinya kalau lagi panas seperti ini, harapan kita minum air es misalnya. Coba pada saat kita lagi sakit, tubuh kita lagi butuh istirahat, lagi ada virus yang masuk dalam tubuh. Pengawasan ilahi ada di situ. Dengan cara ada hal-hal yang secara fitrah kita nggak berani sentuh. Misal kalau lagi meriang, mustahil kita mau sentuh air es. Kok bisa? Pengawasan, ada pengawasan di situ secara fitrah. Kemudian yang kelima adalah memusnahkan dan mematikan. Ini mutlak harus ada pada diri Tuhan. Ini kurang lebih kronologis dulu ya. Yang saya ingin diberatkan tentang masalah Tuhan ini teman-teman sekalian adalah pertanyaan yang kalau kita lempar kepada setiap muslim, siapa Tuhanmu? Mungkin dia bisa jawab Allah. Kalau lebih jauh kita tanya dan ini inti permasalahan yang akan saya bahas adalah di mana Tuhanmu itu? Kenapa dia tidak kelihatan? Dan bagaimana caranya kamu berhubungan dengannya? Tiga pertanyaan ini yang menjadi inti bahasan kita. Umumnya umat Islam tidak bisa jawab. Di mana Tuhanmu Allah? Kenapa dia tidak kelihatan? Bagaimana caranya kamu komunikasi dengannya? Untuk lebih jelasnya nanti, ini akan kita jawab di tengah-tengah materi dan juga insya Allah di akhir materi nanti. Ada kata kunci dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, dan ini asas agama kita. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini, saya waktu masih kuliah di Madinah, dan saya selesai kurang lebih 1998 dari fakultas dakwah di sana. Hampir setiap hari saya mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari guru saya, dari dosen. Iman itu, kita tahu iman adalah keyakinan. Rukun iman kita ada enam. Meyakini ke enam poin dalam rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, eh, Rasul-Rasul, kitab-kitab, hari kiamat dan juga kodok dan takdirnya Allah dan kadarnya kapasitas takdir itu. Iman itu 73 tingkatan. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya memindahkan duri dari jalanan sehingga tidak mengganggu orang lain. Yang jadi pertanyaan saya, selama saya kuliah, bahkan saya dari SMA di sana sampai S1, dari tahun 90 sampai 98, hampir tiap hari saya dengar hadis ini. Berkecamuk di dalam hati saya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan iman tertinggi kalimat la ilaha illallah? Sampai saya selesai S1 belum dapat jawabannya. Saya terjun di dakwah, kembali ke kota Makassar waktu itu. Kemudian saya jadi dosen sampai wakil rektor di sebuah kampus. Ngajar sana tinggi si majelis taklim. Meng, uh, uh, mengetuai beberapa ormas dan yayasan Islam. Belum juga punya jawabannya, subhanallah. Sampai satu waktu, saya terus sambil ceramah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan saya penjelasan dengan ini. Bagaimana saya menjelaskan kepada jemaah dan umat yang sedang memang engkau amanahkan kepada saya ini. Agar saya bisa menjelaskan tentang kamu. Subhanallah. Satu hari jemaah sekalian. Suatu hari saya pernah duduk dan saya merenungi kalimat ini. Berpikirlah waktu itu saya pikir apakah memang kalau ada orang di pinggir jalan kita panggil lalu mengatakan ucapkan la ilaha illallah kemudian dia ucapkan kalimat itu dia sudah sampai di tingkat tertinggi dari mana banyak orang yang bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak paham kalimat ini masih mabuk, masih berbuat dosa-dosa, pelanggaran, masih malas sholat. Padahal dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya bagaimana cara memahami poin ini? Ini tangga pertama bahasan kita. Sampai akhirnya saya melihat ke langit, kemudian saya renungin secara pribadi, ini pengalaman saya pribadi. Saya lihat ke bumi, sekitar saya, manusia, pohon-pohon, hewan-hewan. Kemudian saya kadang-kadang di kota Makassar ada pinggir pantai, mungkin seperti posisi kota Antum ini, sering melihat ke pantai yang luas, apa sebenarnya makna kalimat ini? Subhanallah tiba-tiba terlintas di hati saya begini. Ternyata yang dimaksud dengan kalimat La ilaha illallah iman tertinggi itu memahami hakikatnya kalimat ini. Apa hakikatnya? La ilaha illallah berarti la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak untuk diyakini kecuali Allah. Artinya apa? Semua yang di langit, teman-teman sekalian, semua yang dijangkau oleh panca indera kita, miliaran bintang-bintang, pergantian siang malam, turunnya hujan dari langit, burung yang berterbangan, semua yang kelihatan itu. Dan semua yang tidak kelihatan di langit, yang kita imani, rukun iman kita yang selama ini kita pelajari di buku-buku sekolah kita, dengar dari para ustaz-ustaz dan dai kita, ada malaikat di atas sana. Tidak kita lihat dengan panca indera. Semua itu Disimpan dulu contoh ini. Lalu kemudian saya lihat lagi ke bumi, saya temukan ternyata semua yang ada di bumi yang dijangkau dengan panca indera saya, baik itu manusia dengan beragam macam bahasa, kemudian warna kulit, paras wajah, suku berbangsa-bangsa, yang ini bule, yang ini turun Arab, yang ini orang Melayu, yang ini orang Afrika kulit hitam, semua itu. Ternyata dengan ragamnya manusia dan jumlahnya yang banyak tadi. Semua hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya. Bahkan para ilmuwan mengatakan jenis hewan sendiri kalau dibandingkan dengan jenis manusia, maka manusia itu hanya 0, sekian persen dari jumlah populasi hewan. Satu jenis hewan saja sapi misalnya, itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Bagaimana dengan yang banyak sekali beragam ini? Bentuknya, warna kulitnya, ada yang kecil dari serangga sampai gajah yang besar. Semuanya itu dengan karakternya masing-masing. Lalu saya lihat lagi ke tumbuh-tumbuhan. Pohon ini pohon pisang, daunnya begini, buahnya begini, rasanya begini, semua buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran, ada pohonnya hanya rindang untuk menaungi orang, ada yang, yang menyerap air hujan supaya tidak menyebabkan banjir. Gunung-gunung, kemudian di dalam di dalam lautan, ikan-ikan dengan jutaan spesies dengan karakternya, semuanya bisa dilihat dengan mata dan yang tidak bisa kelihatan. Kita tahu ada alam jin, ada karakter-karakter manusia. Kita rasa sedih, tapi kita rasakan itu sedih. Cuman tidak pernah lihat sedih itu. Kita rasakan senang, rasa itu, tapi kita nggak bisa lihat. Lapar, kita rasain, tapi nggak bisa lihat. Ada sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, Gabungkan semua antara yang di langit tadi kelihatan dan tidak kelihatan. Di bumi kelihatan dan tidak kelihatan. Di dalam lautan kelihatan dan tidak kelihatan baca indera kita. Kalimat rahasianya, La ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan itu. Tidak ada yang memfungsikannya. Tidak ada yang menyiapkan asopannya. Tidak ada yang mengawasi dan mengurus. Dan tidak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Itu maknanya. Subhanallah, waktu saya pahami secara pribadi ini, Alhamdulillah, saya sampai sujud syukur sama Allah. Bagaimana muncul pemahaman dalam jiwa saya dan saya berbagi dengan jemaah. Sudah lebih dari sekarang mungkin 10 tahun saya berbagi. Alhamdulillah pada saat saya sampaikan dengan izin Allah jadi paham. Orang jadi paham. Oh ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala itu memang sebagai pencipta. Lebih dalam kita bahas masalah ini. Jemaah sekalian. Untuk lebih meyakini dan tahu tentang dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ini luar biasa karena kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Karena kalimat inilah dibedakan antara kafir dan beriman. Padahal sama-sama manusia. Karena kalimat inilah dibedakan mana orang kafir dan orang beriman. Dan karena kalimat ini diutus semua rasul-rasul dan nabi. Karena kalimat ini kita diturunkan dari langit. Karena kalimat ini juga ada orang yang berjihad mempertahankan kalimat ini dan beragam macam termasuk ada hadis Nabi SAW siapa yang akhir kalimatnya terlintas dari lisannya sebelum meninggal la ilaha illallah masuk surga Dahsyatnya kalimat ini. Seperti apa nih? Lebih dalam kita bahas. Ini poin demi poin. Kita naik tangga yang kedua lagi. Saya akan buatkan Bapak Ibu sekalian agar lebih paham masalah ini dua kubu. Kubu yang pertama, kubu orang yang tidak beriman dulu sama Allah. Dan nanti di kubu ini saya akan berikan contoh Bapak Ibu sekalian kalangan manusia yang sudah sampai pada tingkat tertinggi di kalangan manusia. Jadi kalau jabatan, kedudukan, jenjang sosial mereka paling tinggi. Raja-raja, para ilmuwan, dan para pemikir. Bahasa akademiknya itu filosof. Kita lihat nanti bagaimana kehidupan mereka pada saat mereka tidak beriman sama Allah. Ini di kalangan manusia sudah dianggap paling top. Setelah itu saya akan buatkan nanti kubu yang kedua, kubu orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana kehidupan mereka? Lalu Bapak Ibu nanti dengan akal sehat Anda, bedakan sendiri. Nanti kita bisa lihat nih. Dan terakhir, saya akan tutup dengan menjawab pertanyaan tadi. Kalau begitu di mana Allah? Kenapa tidak kelihatan? Bagaimana cara saya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mulai rahimahumullah dengan kubu yang pertama. Kubu orang yang tidak beriman. Saya angkat contoh yang pertama dari kalangan raja-raja. Tentu dalam Al-Quran disebutkan ada dua raja yang sengaja Allah sebut ini. Raja ini, dua raja ini hidup di dua zaman Nabi yang berbeda. Yang pertama Namrud di Babilonia di Irak di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Tentu antara Musa alaihissalam dengan Ibrahim kakek kecilnya dia ada jarak ratusan tahun jaraknya. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua cita nabi ini dengan raja yang sedang mereka hadapi yang kafir karena memang ada kesamaan rajanya ini ada kesamaan. Namrud dan Fir'aun ini Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ya. Ciri fisiknya dua raja ini tinggi, putih, gagah, badannya kekar. Kalau bagi laki-laki ini sudah sempurna. Badannya kekar, tinggi, putih, gagah. Tambah lagi seorang raja Tambah lagi keturunannya banyak. Tambah lagi kaya raya. Tambah lagi wilayah kekuasaannya dua raja ini setengah dunia. Namrud ini berkuasa di Babilonia di Irak, seluruh Asia, Rusia, Afghanistan, India, China, semua sampai ke Indonesia dulu di zaman Namrud kekuasaannya dia, setengah dunia. Berapa ratus tahun kemudian datang Fir'aun di sisi lain dunia, di Mesir, di Afrika, Seluruh Afrika dan seluruh Eropa di bawah kekuasaan dia. Setengah dunia dikuasai. Dan yang luar biasanya, pasukan perang mereka nggak pernah kalah. Coba, celah apa kira-kira yang bisa kita cari dari kekurangan orang ini? Fisiknya sempurna, pintar, keturunannya banyak, kaya raya, raja, tengah dunia dikuasai, pasukannya nggak pernah kalah. Nggak ada raja sekarang seperti mereka ini. Inilah indikasi utama, penyebab utama kenapa mereka tidak mau beriman pada Allah dan yang luar biasa mereka mengaku sebagai Tuhan. Dua-duanya nih, Namrud dan Fir'aun mengaku Tuhan. Karena banyak kelebihan dunia yang mereka miliki, gitu kan? Ingat, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini manusia harus menggunakan akal sehat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta hanya memberikan kepada kita sampel-sampel saja agar menjadi pelajaran. Tidak semua orang beriman itu mati, badannya wangi, tapi Allah berikan satu dua orang supaya jadi pelajaran. Tidak semua orang yang meninggal kafir badannya kulitnya meledak-ledak atau rusak. Enggak, tapi satu dua orang jadi pelajaran. Kalau teman-teman yang sudah pernah kuliah akademik S1, S2, S3, ada skripsi S1, ada tesis S2, ada disertasi S3. Semuanya ini umumnya kalau di Indonesia menggunakan metode penelitian lapangan. Kalau kita adakan penelitian di kota Balikpapan misalnya, apa sih kebiasaan masyarakat? Secara akademik, tidak mungkin kita datangin setiap orang nanya satu-satu. Tapi ambil sampelnya, datang ke lurah, ke camat, RT itu sudah mewakili sekian banyak orang, itu namanya sampel. Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia sudah memberikan contoh seperti itu. Allah selalu mengatakan inna fi dzalika laibratan liulil absar. Semua masalah-masalah yang sudah Allah ciptakan dalam Al-Qur'an, kisah tentang kaum-kaum sebelum kita yang beriman dan yang kafir, itu pelajaran bagi kalian wahai orang-orang yang memiliki pandangan atau dalam ayat yang dikatakan diulin albab untuk orang-orang yang menggunakan akal pikiran sehatnya. Mari sejenak Bapak Ibu sekalian kita masuk ke jendela kehidupan Namrud dan Fir'aun. Lebih dalam, lebih kita kerucutkan bahasan. Coba kita hadirkan sejenak kita hadir dalam kehidupan mereka. Namrud ini Bapak Ibu sekalian menjadi raja di umur 30 tahun setelah ayahnya meninggal. Jadi kerajaannya sudah siap memang, gitu ya. Dia lahir dalam kondisi memang kurajaannya ayah sudah luas, maka dia tinggal wariskan saja. Pada saat itu, Namrud tiba-tiba mengikrarkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Anehnya, seluruh masyarakat Babilonia dan wilayah kekuasaannya mengakui dia sebagai Tuhan. Karena yang mengakui dia sebagai Tuhan diberikan apapun yang dia minta. Oh iya Namrud kamu Tuhan, mau apa kamu rumah? Ini rumah. Mau harta dikasih harta, pokoknya apa saja. Sehingga orang akhirnya mengakui dia sebagai Tuhan gitu. Dan yang luar biasanya Namrud ini, ada sekalian seluruh wilayah kekuasaannya mengakui dia sebagai Tuhan. Tiap hari Namrud keluar ke tanahnya, Kalau dia sudah duduk, istrinya, anaknya, perdana menterinya semua, penasehatnya, masyarakatnya dibuka istana, datang sujud di bawah kaki Namrud sambil berkata, Wahai Tuhan kami Namrud yang agung. Diakuin sebagai Tuhan ya. Dan dalam buku-buku sejarah kita disebutkan tidak ada satupun masyarakat Babilonia yang memungkiri itu. Karena menurut baik. ngaku Tuhan dikasih semua apa yang dia mau. Oh ini berarti Tuhan benar. Turun temurun. Banyak generasi yang meninggal. Namrud ini berkuasa itu menjadi raja dari umur 30 tahun Bapak Ibu sekalian sampai umurnya kurang lebih 70 tahun. 70 tahun baru dia meninggal. Jadi 40 tahun berkuasa dengan kelebihan fisik, kelebihan dunia ini dan juga mengaku Tuhan. Waktu dia mengaku Tuhan di tahun pertamanya, di tahun pertamanya dia mengaku Tuhan dan diakui itu, di salah satu malam dia pernah tidur, kemudian mimpi. Dalam mimpinya dia melihat kerajaannya jadi kacau, runtuh semua bangunan-bangunannya, kebakaran di sana sini. Dia ketakutan, kaget tengah malam. Kemudian dipanggil semua penasehat-penasehatnya. Tanya, ini saya mimpi begini nih. Apa saran kalian? Apa maknanya mimpi saya ini? Salah satu tangan kanannya Namrud. Seseorang bernama Azar. Siapa Azar ini? Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangan kanannya Namrud. Dia khusus orang nomor satu setelah Namrud ini dipercaya sekali Azar. Karena Azar ini tugasnya dia membuat patung-patung yang Namrud mau. Namrud kan ngaku Tuhan. Orang selalu harus sujud sama dia. Bagaimana caranya? Karena wilayah luas. Dicarilah ahli pahat yang luar biasa, ahli patung, ditemukan Azar. Azar ini tugasnya buat patungnya Namrud. Dikirim ke wilayah kekuasaannya, yang tidak bisa datang ke Babilonia boleh sujud di sana, di patung itu saja. Itu yang terjadi. Jadi posisinya Azar ini tinggi sekali. Pembuat patungnya Namrud khusus. Gitu kan. Maka dibangunkanlah semua datang lalu Namrud bilang saya mimpi begini dan begitu. Apa kira-kira makna mimpi ini? Kok saya ketakutan sekali lihat kebakaran sana sini, istana banyak yang runtuh. Wah kacau semuanya nih. Seakan-akan kerajaan saya hilang. Salah satu penasehatnya bilang, kemungkinan besar wahai Tuhan Namrud, ini tanda malam ini adalah lahir anak di wilayah Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti mendengar pendapat tersebut dalam kondisi dia kalut si Namrud ini, maka dia berkata mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia bilang kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Semuanya harus dibunuh. Kebetulan sekali, kebetulan sekali pada saat itu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Azar ini istrinya baru melahirkan malam itu dan lahir Ibrahim alaihissalam nanti jadi nabi. Di malam itu anaknya laki-laki dia tahu Namrud punya keputusan suruh bunuh, berarti semua disuruh bunuh Tiba-tiba malam itu pun bergerak gerilya semua prajuritnya cari siapa anak laki-laki yang lahir malam itu disuruh bunuh. Azhar karena tahu informasi dia lari ke rumahnya sampaikan kepada istrinya bahwa Ibrahim cepat masukkan ke dalam hutan, ditaruh dalam hutan. Ibrahim alaihissalam ditaruh dalam sebuah gua, kemudian diletakkan masih baik, ditinggalkan. Ibunya pun kembali karena Namrud pasti akan curiga kalau ibunya nggak ada, istrinya Azar nggak ada. Karena dia tahu di tangan kanannya dia. Tentu dalam masa kecilnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada kisah sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibrahim alaihissalam dia kalau ngisap jarinya keluar susu dan madu, di tengah buahnya dijaga oleh harimau. Ada beragam macam hal kisah yang dilukis dalam kisah masa kecil dan ini tidak saya bahas sebenarnya. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh besar dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya umurnya 40 tahun. Waktu Namrud sudah 70 tahun. Kan tadi waktu Ibrahim lahir dia umur 30 tahun. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saya langsung masuk ke poin kenabiannya beliau Lalu dia masuk ke wilayah Babilonia. Masuk ke Babilonia jadi wali yang paling pertama ayahnya. Ayahnya tahu dia, sering dikunjungi ayahnya beberapa waktu. Lalu ayahnya kebetulan menjaga sebuah kuil yang sangat besar. Kalau kita mungkin masjid jamek. kalau di Jakarta mungkin Istiqlal gitu kan. Yang bisa nampung banyak orang, di dalamnya banyak patung-patung, di depan paling besar patung Namrud, di kiri kanan patung-patung yang Namrud suruh buat. Patung burung lah, patung singa lah, patung apa, macam-macam. Azhar ini menjaga itu. Kemudian juga ada tangan-tangan kanannya Azhar yang ikut menjaga tempat tersebut merawat. Kemudian di antara patung-patung dengan tengah-tengah ruangan itu ada garis. Tidak mungkin, tidak boleh ada orang melewati garis itu. Tidak boleh sentuh patung ini karena ini adalah Tuhan. Bisa dikutuk. Mereka bawa eh, sesajen-sesajen kepada patung-patung tersebut. Dan itu ada sedikit tempat tinggi antara tempat orang menitipkan sesajen Kemudian dengan patung, jadi mereka tidak boleh lewatin garis atau tempat yang tinggi itu. Pada malam mereka lagi ibadah, pada saat itu mereka lagi ibadah, mereka lagi beri sesajen. Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat ibadah tersebut. Kemudian Ibrahim alaihissalam naik ke panggung tadi itu, tempat yang tinggi yang tidak boleh orang lewat nanti kena kutukan. Dan memang mereka yakinin itu. Naik Ibrahim alaihissalam itu di depan orang semua lalu mengambil sebuah apel yang ada di situ disajikan, gitu kan? Ini mustahil ada orang yang melakukan karena ini dianggap berbahaya bisa kena kutukan. Lewat dari saja dikutuk, apalagi ambil makanannya Tuhan, gitu kan? Ibrahim alaihissalam mengambil apelnya sengaja depan orang-orang, digigit sama Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim menghadap ke patung itu sambil berkata apa? Wahai Tuhan yang diyakini oleh masyarakat Babilonia, kau nggak marah saya ambil apelmu? Kita kan pasti tahu dengan akal sehat mana bisa patung bicara, nggak mungkin Ya. Nabi Ibrahim ini memberikan keadaan penyadaran kepada mereka. Lalu orang semua pada lihat, ini Ibrahim sudah gila kali ini. Diambil sama dia apel tersebut yang sudah digigit, dibuang dari mulutnya tadi yang digigit. Memang dia tidak niatnya mau makan. Diambil apel, dilempar ke patung itu. Kena wajahnya patung Tuhan yang mereka paling yakini. Apalagi ini patungnya Namrud. Jatuh apel tersebut nggak ada apa-apa. Nah, memang pasti nggak ada apa-apa. Jangankan dilemparin, dikencingin patung itu nggak ada masalah. Apalagi dilemparin apel saja. Lalu kata Ibrahim, kau nggak bisa melawan, nggak bisa marah, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain dia sembah kamu? Gitu. Lalu Ibrahim jalan kelilingin patung-patung yang ada semuanya, kamu nggak bisa marah, kamu nggak bisa marah. Begitu sama Ibrahim di sana, Semua patung-patungnya, orang pada saksikan semua. Jadi Ibrahim Islam tidak berhenti, semua patung di situ yang banyak datangin semua. Orang pada lihat perilakunya Ibrahim. Selama ini mereka sudah memang mengkultus dalam dirinya, dikultuskan memang, diyakini bahwasanya ini Tuhan, nggak mungkin salah, bisa terkutuk, bahaya. Tapi Ibrahim buktikan, batalkan keyakinan tersebut. Lalu Ibrahim datangi ayahnya sambil berkata, wahai ayahku, lihatlah patung-patung ini yang dimulai dengan ayahnya, nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa engkau menyembahnya? Sembahlah Tuhan satu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua diam semuanya. Lalu ayahnya berkata, wah Ibrahim, biarkan kami dengan Tuhan Tuhan kami, kamu juga pergi dengan Tuhanmu. Ayahnya nggak tahu, ayahnya memang tadinya cuma sekedar taruh dia di hutan, nggak tahu apa yang terjadi ini kemudian tiba-tiba sudah seperti ini. Lalu Ibrahim bilang, kalau kalian tidak mau berhenti menyembah berhala-berhala ini, saya utusan Allah dan saya akan membuat tipu daya untuk patung-patung kalian ini. Mereka bingung mau jawab apa nih kira-kira. Bubarlah orang-orang pada saat itu. Tinggal penjaga kuil ada satu. Ibrahim alaihissalam menunggu di depan situ ada tangga ya, tinggi. Kemudian dia tunggu Ibrahim. Orang bubar semua. Keluar semua tinggal Ibrahim alaihissalam dengan penjaga kuil itu. Ibrahim alaihissalam mengambil kampak. Kemudian dia masuk ke dalam tempat ibadah itu tadi. Waktu orang sudah kosong. Semua patung yang ada di situ kecuali yang Namrud dipotong-potongin sama Ibrahim. Kepalanya dihancurin, tangannya dihancurin, kakinya diputusin. Lalu sama Nabi Muhammad diikat-ikat, digantung di lehernya patungnya Namrud. Lalu kemudian kampak yang dia pakai ditaruh di tangan patungnya Namrud. Sudah selesai. Ini penjaga kuil ini ketakutan. Ini Ibrahim ini lebih gila lagi perilakunya. Tadi cuma ambil makanan lempar, ini dihancurin Tuhan kita. Dia juga nggak berani bicara. Setelah itu Ibrahim AS pulang ke rumahnya. Besok pagi mereka mau datang seperti biasa sesembah-sembah, minta berkah, minta ini kepada patung-patung tersebut. Lihat Tuhannya semua hancur. Siapa yang lakukan ini? Kata penjaga kuil. Ibrahim yang tadi malam buat kekacauan. Mana Ibrahim panggil? Panggil Ibrahim. Allah bicara dalam Quran, dalam surah Ibrahim, surah Anbiya banyak. Di antara ayatnya, Allah bilang Aan A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim alaihissalam, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza, fas'aluhu in kanu yang in kanu yantikun." Kenapa tanya saya kata Ibrahim? Yang pegang tampak itu siapa? Ini yang besar nih yang pegang tampak Tanya kalau dia bisa ngomong. Allah mengatakan farajau ila anfusin. Maka mereka akhirnya kembali ke diri mereka. Ini benar nih. Kata-kata Tuhannya rusak. Nggak bisa buat apa-apa gitu. -apa, tapi akhirnya ada satu orang yang bilang, ini Ibrahim ngacoin keyakinan kita. Udah bertahun-tahun kita yakinin ini. Bahkan ini sebagian ulama mengatakan kan menyembah Namrud sebagai Tuhan dan apa di situ tuh sudah 40 tahun berjalan. Ya. Karena tadi mulai dari umur 30 tahun kan Namrud. Karena sudah 70 tahun. Ibrahim sudah 40 tahun umurnya. Ini 40 tahun berjalan. Keyakinan yang tidak mungkin mudah dihilangkan. Makanya harus ada perilaku kayak Ibrahim alaihissalam lakukan tadi. Kata mereka, kita harus laporkan ke Tuhan kita Namrud yang paling besar. Namrud kebetulan waktu itu pagi-pagi baru keluar di singgasananya, biasanya dia duduk baru disujudin. Ibrahim nggak pakai tunggu alaihissalam, langsung ke istananya Namrud. Tiba di istana Namrud, orang semua masuk, begitu Namrud keluar di singgasana, orang semua sujud. Raja Tuhan agung kami Namrud. Ibrahim nggak sujud, berdiri. Namrud lihat pertama kali 40 tahun ada orang nggak sujud dengan dia. Siapa kamu ini kenapa enggak sujud? Ibrahim alaihissalam nabi dan memang Allah suruh menghancurkan keyakinan itu. Biasanya orang bilang wahai Tuhan Namrud bahkan dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya pengikut Namrud tidak berani melihat wajahnya Namrud. Ibrahim AS melihat matanya Namrud sambil berkata, bukan lagi Tuhan, bukan lagi Raja. Wahai Namrud, namanya dipanggil. Orang kaget semua, Namrud pun kaget. Ini orang sudah nggak sujud, kurang ajar lagi. Wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan itu? Kamu manusia biasa seperti saya, punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga seperti saya, lahir bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang dan kamu akan mati. Hmm. Langsung di, di langsung diserah seperti oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu yang menghidupkan, yang menciptakan kamu dan saya dan seluruh alam semesta ini, semua sesuatu adalah Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, tidak usah jadi ya, cuma membayangkan kalau kita di posisi Namrud gimana? Dipermalukan luar biasa. Dan keyakinan dia selama ini hancur semua. Hanya dengan statement seperti itu. Namrud ingin menenangkan audiensnya, dia tidak mau tunjukkan kalau dia panik. Dia bilang, wahai Ibrahim, kau kan tadi bilang Tuhan mau menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, silahkan. Saya mau bukti. Dia bilang sama prajuritnya depan istana, tangkap dua orang lagi lewat. Siapa saja? Tangkap dua orang laki-laki lagi lewat. Yang satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Yang satu yang pergi dikasih hadiah, dikasih macam-macam oleh Namrud. Cara akan manusia saja. Dia bilang, lihat, saya mematikan, saya menghidupkan. Bapak Ibu pikir ya, ini kebodohannya Namrud ini. Yang dia suruh pergi tadi sudah hidup belum sebelumnya? Ini kan hidup disuruh pergi, bukan menghidupkan. Gitu kan? Yang mati memang sudah hukum Allah ditusuk, yang mati. Gitu kan? Seperti itu. Lalu kata waktu itu Ibrahim alaihissalam kedatangan Jibril, Jibril langsung mengatakan sudah selesaikan aja urusan sama orang ini. Udah nggak ada urusan ini susah, dia tetap mau berusaha apa? Menjawab. Sekarang tadinya ditanya, diberikan gambaran menghidupkan mematikan, dia coba cari argumen. Tarik coba sekarang argumennya ke langit. Kata Ibrahim alaihissalam, Tuhanku dan Tuhanmu Allah wahai Namrud. Setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbangkan di barat. Apa kau bisa? Ini sekarang di langit nih. Maka kata Allah SWT, Fabuhitan lagi kafar. Orang kafir itu diam, nggak bisa ngomong. Namrud mau bilang apa kira-kira? Matahari nih hari terbit, terbenam di sana. Air bahkan yang Namrud minum dan kita semua bapak ibu sekalian kita nggak pernah tahu air ini apa a, apa namanya seperti tidak ada yang pernah bilang ya dia yang menciptakan ada yang pernah bilang atau rambut yang tumbuh di rambut kepala kita ini Pernah nggak ada yang berani mengatakan ini saya yang ciptakan? Keluar sudah begitu saja. Namrud pun begitu. Dia diam. Dia rasa dia termalukan lalu dia bilang sama pengawalnya, penjarakan Ibrahim. Penjarain. Penjara. Setelah penjara kumpul, meeting cepat. Ini sama para besar pembesarnya Kita mau apakan Ibrahim? Ngacoin kerajaan saya. Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa. Mau mati yang spektakuler yang tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya setelah dia. Seminggu berturut-turut musyawarah, musyawarah, musyawarah sampai akhirnya dapat ide. Membakar Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dipenggal, ditusuk udah biasa itu. Bakar. Dan bakar ini bukan bakar biasa. Namrud suruh buat api, belum pernah mungkin dalam sejarah manusia ada api sebesar itu. Setinggi istananya, sekitar 30-40 kaki ke langit, 17 sampai 20 meter airnya, apa apinya besarnya. Bayangkan luar biasa untuk bakar manusia, mesin seperti ini saya sudah cukup hangus dia. Kecil aja ruang kamar satu kali satu dibakar hangus dia. Ini enggak api yang besar setinggi istana dia. 17 sampai 20 meter ke langit besar. Lalu dibuat kumpulan yang sangat besar, biaya yang besar, tenaga banyak dipakai. Apinya juga pun dipastikan tidak padam minimal selama seminggu. Lalu di, itu tempat memang dibuat tinggi supaya orang-orang semua nanti di lapangan luas bisa menyaksikan itu. Ibrahim alaihissalam ditaruh dari tempat nol lalu ditetapkan dilempar jauh masuk ke dalam. Jadi orang semua lihat itu. Di sekitar api ditaruh oleh Namrud prajurit-prajurit pilihan. Jadi kalau Ibrahim alaihissalam masuk ke api dia coba lari dorong lagi. Jadi upaya maksimal Namrud sudah dilakukan. Kurang lebih selama mungkin sebulan jadilah api tersebut. Namrud bilang iklankan. Ini selama sebulan Allah biarkan ya. Namrud makan, minum, pesta. Bagi Allah itu biasa. jadi Dibiarin. Di sini kadang-kadang orang kafir Allah biarin dengan alamnya dia. Tapi sampai kapan? Ini ada ajalnya, ada batasnya. Sudah selesai semua, laporin wahai Tuhan Namrud selesai. Baik, iklanin seluruh wilayah kekuasaan saya. Panggil semua orang datang terutama Babilonia. Saksikan bahwasanya Tuhan Namrud akan menghukum orang yang membatalkan ketuhanannya biar tahu bahwa saya Namrud memang Tuhan. Baiklah kumpul semua orang, jutaan pasang mata jemaat sekalian menyaksikan kejadian tersebut. Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya lalu akan dilempar dari jarak jauh. Ada sebuah riwayat kita sisipkan di sini riwayat Bukhari. Waktu itu Jibril alaihissalam datang dan berkata, wahai Ibrahim, minta apa saja kepada saya. Allah sudah berikan kepada saya wewenang kamu mau minta apa saja. Kamu minta api itu dipadamkan, saya padamkan. Kamu minta saya bunuh Namrud, saya bunuh. Apa saja kau minta. Kata Ibrahim AS, Kalau kepada kau Jibril, saya tidak butuh. Tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah SWT memuji Ibrahim dikatakan Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa hubungannya sama Allah SWT. Tidak ragu sedikit pun. Gitu kan? Maka dia pun berdoa waktu dilempar Katanya begini, Ya Allah, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Zat yang telah aku imani, yakini keberadaannya secara baik, Nggak kelihatan. Gitu kan? Engkau lah yang telah menciptakan aku dan api ini. Dan engkau yang telah menjadikan api ini fitrahnya asalnya tanah. Maka aku mohon dengan kemahakuasaanmu, jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah ketalkan dalam Al-Quran. Dan ini juga ayat ada di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil, di Quran. Sampai sebagian ulama mengatakan ayat ini satu-satunya ayat yang terulang di kitab-kitab yang lain untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu pada satu jemaat sekalian, Waktu Ibrahim as dilempar, ada perintah Allah untuk Ibrahim as untuk menggerak-gerakkan tubuhnya waktu dilempar. Itu saja, nggak ada instruksi yang lain. Ibrahim as pun mungkin waktu itu masih belum memahami apa maksudnya, tapi gerakin tubuhmu saja. Jadi waktu dilempar, diikat tangannya semua, Ibrahim as berusaha maksimal menggoyangkan. Orang yang menyaksikan, lihat Ibrahim dilempar dan mereka lihat Ibrahim goyang-goyangkan tubuhnya, berarti Ibrahim masih hidup nih. Pas masuk dalam api, masih goyang-goyangin tubuhnya. Begitu masuk dalam api ada kejadian di sini. Sekuat-kuatnya manusia, kalau kena api terlihat nggak? Hah? Terlihat nggak kira-kira? Atau di sini ada yang kebal, masya Allah. Kena api, kecil aja korek gas kalau kita bakar, dibakar jari kita biar dia punya ilmu kebal suruh bakar jarinya pasti kan hangus mungkin kalau alat tajam itu kena jinnya tutupin dia tapi kalau coba bakar pasti kena gitu kan Nah, mungkin satu, satu sepuluh detik deh, memar. Hmm. Kalau satu menit maten tangannya. Dilempar ke dalam api, subhanallah tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, tidak ada suara. Ibrahim alaihissalam tadi goyang-goyangin tubuhnya, masuk ke api mesti ada jeritan, tidak ada, sama sekali. Dan orang-orang berdiri dekat-dekat api itu. Gitu. Maka orang semua hening. Ini kejadian apa ini gitu? Namrud juga bingung, tapi dia tetap mau menenangkan audiens. Dia mengatakan, oh Ibrahim, dan ini jawaban Namrud ini, ternyata Allah sudah jawab karena Allah suruh gerak-gerakin tubuhnya Namrud kayak eh, Ibrahim tadi asal. Ini ada hikmahnya nih. Ternyata Allah sudah bongkar Namrud sebelum dia ucapkan. Dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati dari pertama kena uap api saya. Baru kena uapnya tapi sudah mati. Tapi kan tadi Ibrahim goyang-goyangin tubuhnya, berarti nggak mati dong. Terbantahkan statement sebelum dia ucapkan itu. Hanya dengan hikmah gerak-gerakin tubuh saja tuh. sudah selesai. Kata Namrud, biarkan Ibrahim tiga hari. Tiga hari dibakar. Untuk membakar manusia satu jam sudah habis semuanya. Karena bencinya sama Ibrahim AS tiga hari. Justru kawal sekitar api itu. Bubar semua orang. Orang percaya saja, sudahlah. Dibiarin sama Allah SWT. Sampai jam gini ya. Allah sementara itu sering membiarkan orang-orang kafir melakukan upayanya maksimal. Nanti Allah batalin dengan hal yang kecil sekali. Udah batal semua. Upaya dia habis semua. Setelah tiga hari, Namrud iklanin lagi. Panggil semua masyarakat Babilonia. Kumpul semuanya. Setelah kumpul semuanya, kata Namrud, saya ingin dengan sombongnya, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan apinya. Dipadamkan api. Waktu dipadamkan api, jutaan mata orang menyaksikan termasuk Namrud sendiri. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam waktu padam api, disiramin pakai air padam semuanya. Ada duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Nggak terbakar, nggak apa-apa. Dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim alaihissalam melihat api tersebut seperti sebuah taman. Banyak buah-buahannya, Allah kasih makanan. Nggak lihat api. Jadi dia, Ibrahim alaihissalam santai saja di situ. Makan, minum dalam api. Ini iya, orang-orang semua lihat api. Nabi Ibrahim AS waktu padam api, datang Jibril menyampaikan, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, api sudah padam, ya kamu cuma berdiri pulang ke rumahmu, itu saja, nggak ada instruksi lain. Allah kalau kasih instruksi kepada nabi-nabi begitu. Nanti sebentar baru disampaikan hikmahnya. Pokoknya itu dulu kamu kerjakan. Nabi-nabi semua patuh, kerjain saja. Nanti Allah kasih informasi secara massal untuk orang-orang apa yang dimaksud gitu. Udah si Ibrahim berdiri, pulang. Itu saja. Pulang ke rumahmu. Ibrahim alaihissalam waktu lihat api sudah padam, Jibril sampaikan begitu berdiri. Pulang ke rumahnya. Tahu apa hikmahnya? Jadi waktu itu Namrud lihat Ibrahim masih hidup. Tapi duduk. Bisa saja dia bilang, oh Ibrahim mati kaku misalnya. Gitu kan. Tapi dengan berdirinya Ibrahim jalan, oh berarti masih hidup benar. Hanya itu hikmahnya Allah suruh berdiri pergi gitu. Orang semua saksikan Ibrahim tidak terbakar. Nggak ada dalam sejarah manusia sampai hari kiamat dibakar nggak mati nggak ada pulang berenang Salam ke rumahnya, semua orang bubar, tersebar berita, gitu kan? Ternyata Tuhan Namrud nggak bisa bunuh Ibrahim, gitu kan? Berarti Ibrahim ini lebih hebat, gitu kan? Nggak bisa dibakar pun nggak bisa, gitu kan? Namrud pulang ke rumahnya semalam suntuk bingung. Ini apa ini manusia apa Ibrahim ini? Gitu kan? Dan ingat, upaya Namrud di sini membakar api adalah upaya yang paling besar dalam hidup dia. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira secara akal manusia, kalau kita hidup di jendela, kita masuk di jendela hidupnya Namrud ini. Kalau setelah dibakar dengan api yang besar begitu dan tidak terbakar, kira-kira mempan kalau Ibrahim ditebak? Nggak buat mustahil bisa ditebak, api aja nggak bakar dia, gitu kan? Jadi cara mematikan yang lain sudah nggak mempan, pasti otomatis. Karena ini yang besar aja nggak bisa. Jadi, Lalu Namrud semalam pun tuh nggak bisa tidur, dia udah nggak punya cara lagi yang lain. Besok pagi, subhanallah, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, Allah mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat itu, Bapak Ibu sekalian, Namrud lagi duduk, masuk ke lubang hidungnya, sampai ke otaknya. Tiga hari. Dia siksa Nabi Ibrahim tiga hari, niatnya mau bakar. Allah siksa dengan lalat tiga hari. Lalat ini masuk ke hidungnya. Dalam ini dikatakan dia tepuk-tepuk, dia teriak-teriak. Nggak bisa. Kira-kira Bapak Ibu sekarang lalat bisa dilawan dengan apa? Otot yang kuat, pedang yang tajam, seribu prajurit. Ada yang bisa kalahin lalat? Makhluknya Allah yang kecil datang. Tiga hari, teriak-teriak, pukul-pukul, panggil pasukan yang nggak ada yang bisa apa? Setelah tiga hari mati tergeletak. Allah hinakan Namrud mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya ini. Raja yang sudah 40 tahun ngaku sebagai Tuhan. Wah, luar biasa kelebihan fisik, kaya raya, keturunan banyak, wilayah kekuasaan habis dengan seekor lalat. Selesai. Perhatikan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ayat yang mulia sekali. Sedikit keluar dari kisah Namrudin tentang lalat. A'udzubillah minasyaitan rajim. Ya ayuhan nas. Hai sekalian manusia. duri Duriba masalun fastami'ulah. Diberikan contoh kepada kalian. Dengarkan baik-baik. Renungin baik-baik. Allah yang mengatakan Innal tad'una min dunillah semua yang kalian seru, sembah, mohon selain Allah, kuburan, pohon, batu, setan, malaikat, semua selain Allah itu lain yakhluqu hubaba walau istama'ula. Mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka berkumpul semuanya bersatu, mau ciptain seekor lalat tidak akan mampu. Tidak bakal bisa. وإن يزلب منهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka ini segelas air atau segelas susu lalat datang ambil setetes terbang bisa antum ambil kembali Kata Allah, kalau lalat ambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Lalu Allah mengatakan, Da'ufat wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang disembah dan yang menyembah. Dan ini Allah SWT berikan gambaran. Baik, tinggalkan kehidupan Namrud sudah mati, alhamdulillah, gitu kan? Cerita yang sudah hadir. Kita lihat Fir'aun lagi. Sama Fir'aun ternyata sudah berapa ratus tahun muncul lagi orang yang serupa. Tapi di Afrika, ngaku juga Tuhan. Orang-orang Afrika semua yakin dia sebagai Tuhan. Disembah-sembah, gitu kan? Kemudian Datang Musa alaihissalam <coughs> mendakwai Fir'aun 10 tahun. Hai Fir'aun, kau manusia biasa, janganlah begini, janganlah tidak mau. Tetap Tuhan. Ngaku Tuhan, tidak mau tahu. Saya ringkaskan cerita. Allah Subhanahu wa taala berikan dua cobaan besar sebelum Firaun ditenggelamkan untuk membatalkan ketuhanan dia. Gitu. Yang pertama, karena tiap hari makin banyak orang-orang Mesir dan Bani Israel yang beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam mengakui Tuhan Allah, kemudian mengikuti isi Taurat, menikmati yang halal, meninggalkan yang diharamkan, mengerjakan yang diperintah, tinggalkan yang dilarang. Mereka makin banyak. Fir'aun maha terganggu. Fir'aun bilang, ini Musa, ini penyihir nih. Bisa menguasai sekian banyak pengikut saya ini, berarti dia penyihir nih. Panggil Musa, dipanggil ke istana. Wahai Musa, kau ini penyihir. Saya akan tantang kamu. Saya akan datangkan juga penyihir-penyihir saya. Kita lihat siapa yang hebat. Kata Musa, silahkan. Tapi saya bukan penyihir. Kata Fir'aun, pilih hari yang kau suka, hai Musa. Kata Musa, baiklah. mau yaumuz yaumuzdina. Dalam ayat dikatakan. Kesepakatan kita, pertandingan itu kita lakukan di hari zina. Hari zina ini istilah dipakai pada saat itu khusus ada satu hari dalam sebulan Bapak Ibu sekalian, hari itu seluruh masyarakat Afrika datang sujud dan memohon kepada Fir'aun. Memang pada hari itu hari masal, datang ke lapangan yang luas Fir'aun sudah siapkan khusus untuk itu. Subhanallah, Fir'aun sujud. Lalu Fir'aun mendatangkan Bapak Ibu sekalian, bukan satu dua orang penyihir, sepuluh ribu penyihir diiklankan semua yang mengaku penyihir hebat di Afrika datang Fir'aun panggil dan akan diberikan upah apapun yang mereka mau datanglah penyihir-penyihir ini di hari kesepakatan Musa alaihissalam berdiri dengan saudaranya Harun alaihissalam berdiri bawa tongkatnya lalu penyihir ini datang katakan sama Fir'aun wahai Tuhan Fir'aun Tuhan mana lawan kami ini aneh Tuhan minta tolong sama pengikutnya ini Mana eh, lawan kami? Kata Fir'aun tuh yang dua orang sana tuh. Ini sepuluh ribu orang. Mereka bilang, itu dua orang lawan kami. Ngapain rame-rame begini? Iya. Kata Fir'aun, kalahin dulu deh. Bunuh kalau perlu. Iya kan? Tuhan gak bisa bunuh. Ya, gimana caranya? Minta tolong sama orang lain. Kalau Allah mematikan kita, satu urat tarafnya Allah tahan, selesai, mati. Iya. Gampang kalau Allah mau makhluknya itu. Jalan pakai sepatu baru, jalannya bagus ke Seleo. Dua minggu sakit. Gampang kalau Allah mau, gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa mati. ini enggak, minta tolong. Kata penyihir iya, baiklah kalau begitu. Apa kami dapat apa? Kata Fir'aun semua yang kalian mau saya kasih. Yang penting kalian dulu orang ini, hilangin. Tetap saya diakui sebagai Tuhan. Baiklah. Penyihir-penyihir ini sepakat, Bapak Ibu sekalian untuk mengeluarkan tingkat tertinggi dari ilmu sihir. Ini perlu diketahui, ini perlu diketahui ya. Karena di Indonesia semoga Allah berikan hidayah sihir ini luar biasa, berkembang biak. Dan istilah-istilah yang dulu dukun, penyihir diganti sekarang supaya orang mau datang kepada mereka. Diganti dengan orang yang tidak pintar. Saya tidak katakan orang pintar, karena memang orang tidak pintar itu. Gitu kan. Orang-orang yang tidak normal, dibilang paranormal. Paranormal itu berarti di atas normal ya. Kalau antum normal ini berarti di atas normal mereka. Luar biasa, orang tidak normal. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya bukan menghardik penyihir tertentu. Saya ingin memberikan penyadaran begini. Manusia ini Allah ciptakan sebagai khalifah. Tahu khalifah apa? Pemimpin. Kalau kita ini masuk ke dalam sebuah lokasi di muka bumi ini, dibebasin tanah mungkin diratain, semua makhluk Allah itu akan pergi. Semuanya. Hewannya, jinnya, semua akan pergi. Tahu manusia ada, kena khalifah. Itu hakikatnya itu. Orang-orang yang menjadi dukun dan penyihir ini tidak menyadari hakikat dia sebagai khalifah sebenarnya. Mereka melakukan perilaku-perilaku yang akhirnya membuat setan-setan mengerjai mereka. Datang ke gua, datang ke gunung, datang ke lautan, bersemedi, panggil-panggil, penjaga gunung, wahai dewa, apalah macam-macam namanya, dipanggil-panggil. Setan di sekitar tempat itu liatin, Sebenarnya setan itu takut sama dia ya, manusia. setannya takut, walaupun manusia itu orang kafir, kalau dia berani setannya takut. Emang sudah begitu, khalifah. Walaupun dia kafir, apalagi dia beriman gitu ya. Tapi ini bodohnya, dia datang bersemedi tiga hari, nggak makan, nggak minum, buang air besar di situ, macam-macam. Setan lihat orang ini serius sih kebodohannya. Setelah tiga hari, seminggu bersemedi, setan keluarin suara. Ya, mau apa? oh saya mau kebal, oh saya mau begini. Perhatikan, setan ini di bawah kita ya. Jin ini di bawah manusia. 124 ribu nabi dan rasul Allah utus tidak ada satupun dari jin, nggak ada. Manusia semua. Karena jin cuma tahu menciplak manusia, mereka tidak akan pernah memimpin, mustahil. Orang yang datang minta tolong sama jin-jin dan syaitan ini, ibaratnya saya beri sering kasih contoh di pengajian saya di Jakarta. Ibaratnya orang kuliah, pintar, cerdas, sakit kepala lewat satu anak SD, dia tanya, "Dek, obatnya sakit kepala apa?" Kata anak SD itu, "Minum kencing saya, Kak." Bodohnya dia bilang, "Ini kencing kamu sini saya minum." Kenapa? Pada saat setan mengatakan, "Baiklah, kamu kebal saya kasih." Aneh. Tapi syaratnya apa? Minum kencingmu sendiri. Minum darah. Lakukan ini semua kebodohan, menipu dia. Cara kan manusia nggak bisa diterima sebenarnya. Tapi dilakukan sama dia. Perhatikan, ini bukan rekayasa cerita ya. Perhatikan Allah turunkan surah Jin ayat surah nomor 72. Itu ayatnya ayat 1 sampai ayat 17 ada sebab turunnya ayat-ayat ini. Orang-orang Arab jahiliyah dulu Bapak Ibu sekalian, orang Arab jahiliyah, mereka itu kalau lagi ngadakan perjalanan, kemudian mereka tiba di sebuah lembah, di sebuah lembah, maka apa yang mereka lakukan? Pemimpin, pimpinan perjalanan itu mengambil setengah bekal makanan mereka, kalau yang sebuah lembah, kemudian datang ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami ya, ini setengah bekal saya. Di sini Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Jin, sebenarnya lembah, lautan, langit, pergantian siang malam, itu diawasi oleh para malaikat. Setan-setan ini nggak ada perannya sama sekali, sama sekali nggak ada perannya di situ manusia pemimpin dan semua kontrol yang ada ini, sistem ini, tanda tanda kudus staf sabnya Allah itu, ya, itu adalah para malaikat yang nurunkan hujan, yang ganti siang malam, yang mengawasi lautan, yang mengawasi gunung, semuanya. Mencabut ruh, meniup ruh, semua malaikat. Nurunkan rezeki, itu kan, semua malaikat. Itu ada bahas sendiri, tentu ada bab sendiri dalam iman kepada malaikat. Tapi nanti akan saya berikan sedikit gambaran. Ringkasnya seperti itu. Tapi karena dia panggil-panggil setan tadi, Setan ini kata Allah fazaduhum rahata. Setan di sekitar tempat itu makin sombong, makin dikerjain. Semua tidak boleh. Saya kasih contoh yang lain sedikit masalah ini. Nanti baru kita kembali ke bahasan kita tadi. Kalau ada satu rumah, di rumah itu ada orang bunuh diri. Kira-kira, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Hah? Jujur ya, tidak, nggak bagus itu jujur. Saya lakukan jempol. Hampir semua pengajian saya Jakarta bilang tidak Ustaz. Kenapa? Takut. Baik, contoh ini simpan orang bunuh diri. Ada satu rumah lagi dibunuh sekeluarga. Tadi kan bunuh diri. Ini dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Alasannya apa? Sama takut. Karena Akidah kita, keyakinan kita di Indonesia sudah dirusak dari kita masih kecil dengan sinetron, dengan film-film, ada ruh gentayangan. Bapak Ibu sekalian ambil dari saya sekarang dan yakini sampai anda mati. Demi Allah nggak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar nggak ada. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Nggak ada. Itu bohong semua, nggak ada. Lalu Ustaz, saya di rumah saya, saya dengar ada cangkul di belakang, ada tangisan anak bayi. Itu Bapak Ibu sekalian permainan setan di sekitar rumah Anda. Ini kalau ada setan dengar ceramah saya marah dengan saya, tapi biarin aja. Emang dasarnya kita disuruh usir mereka. Kalau setan datang, ingat, setan nggak boleh berteman, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nikah. Allah buat kita nggak lihat. Kalau datang diusir. A'udzubillahi rajim saya berlindung kepada Allah dari setan ar-rajim. Tahu rajim itu apa? Orang kalau sedang berzina dalam Islam, kalau sudah menikah di apa? Dirajam. Apa itu rajam? Ambil batu lempar sampai mati. Jadi setan ar-rajim, artinya malaikat akan panah setan yang sedang menggoda kita dengan panah api sampai mati. Tidak ada urusan kita bersama setan. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh apa. Datang disikir. Aus dengan setan. Setan, malaikat yang sikat dia, bukan kita. Udah biarnya seperti itu. Kita nggak boleh interaksi kan gitu. Ini hal mendasar. Lalu kalau kita lewat tadi di rumah yang ada bunuh diri itu, misal pagarnya 10 meter nih, ini pagar, jadi sini rumah orang bunuh diri. Dari pertama kita lewat, setan di sekitar rumah itu semua merumuni kita. Itu yang bunuh diri itu, yang situ gantung diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak keluar dari hidungnya. Wah macam-macam. Kapan kita takut? Kita mengeluarkan energi kalau takut. Kalau energi itu keluar, rasa takut itu ada. Selain daripada Allah, maka setan akan menyerap dan dia bisa menjelma seperti yang kita tadi ilustrasikan. Makanya kita lihat benar ujian ya. Coba kalau ada teman kita tidak takut, tanya dia, kamu lihat nggak? Nggak ada, dia nggak lihat. Yang tidak takut tidak akan lihat. Ini penting ini. Makanya harus dipahami. Setan-setan seperti kalau dia lihat, dia yakini tadi nenek-nenek, nenek yang dilihat sama dia. Banyak kurafat, ada manusia kepalanya kuda lah, apalah macam-macam kurafat. Semua itu nggak ada dalam Islam, nggak ada. Sabda Nabi saw dalam hadis waktu mengubur sahabatnya, ada satu sahabat meninggal dunia Nabi SAW kubur. Apa kata Nabi saw kepada para sahabat? Hadis yang panjang saya ringkaskan begini. Kalau seorang mukmin meninggal dunia, orang beriman meninggal dunia. Siapa mukmin itu? Menjalankan kelima rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji, dan meyakini keenam rukun iman disatuin. Yakin Allah ada, yakin ada malaikat, ada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga ada qada dan qadar, keputusan Allah dan kapasitas daripada keputusan itu. Itu ada. Orang yang gabung ini namanya orang beriman. Kalau orang masih sholat, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Nanti saya terima pahala nggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Tingkatannya muslim baru mukmin, gitu kan? Mukmin ini menyatukan keduanya. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, datang kepadanya tiga sosok malaikat. Dua malaikat rahmat, kasih sayang di kiri kanannya, satu malaikat mau dibunuh bunuh kepalanya. Sambil berkata, Ya ayya Tuhan nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Malaikat rahmat membuat yang kafir dari surga dan malaikat maut berkata, Wahai jiwa yang baik, keluarlah dan kembali kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar kata Nabi SAW secepat air yang keluar dari mulut kendi, cepat sekali. Lalu ditangkap oleh malaikat rahmat dimungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Setiap menembus tujuh lapis langit yang di atas kepala kita, nanti akan saya jelaskan itu. Menembus semua malaikat di langit berkata ruhnya siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia, gitu kan? Lalu mereka berkata, Semoga saja Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa? Karena ternyata, ternyata ruh itu kata Nabi SAW mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Dan insya Allah kita termasuk itu. Lalu yang terjadi Bapak Ibu sekalian diantar sampai langit ketujuh, lalu terdengar suara Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Tiga langkah mereka jarang masih dengar suara sendalnya lalu malaikat mungkar nanti datang dan mendudukkannya lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kalau dia orang beriman kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa akhirah." Allah akan tetapkan jenisan orang-orang yang beriman untuk menjawab kenapa mereka beriman di dunia. Siapapun tanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu muslim, dia bisa jawab asal dia pelajari agama Allah. Dan di akhirat, maksudnya di kuburan nanti, mungkar nakir kalau tanya mereka bisa jawab. Lalu dia mudah nanya, jawab, dia bilang ku Allah, Nabi Muhammad, kitab kuburan. Lalu kata Nabi SAW, malaikat mungkar nakir buka untuknya pintu neraka siksaan azab, orang dipotong, orang dicincang, bakar, teriak-teriak. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu karena kau beriman. Itu tuh Dibuka pintu surga. Bayang-bayang permadani, istana. Luar biasa. Dia kagum. Kata malaikat ini tempat kamu sekarang. Maka jenazah ruh ini berdoa kepada Allah berkata, Ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga tuh. Lalu kemudian jemaah sekalian, kata Nabi SAW, setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, luar biasa sampai jenazah ini, roh ini kagum mengatakan, siapa kamu ini? sungguh mulia, sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal solehmu, sholat kita, yang tadi kita hari ini majlis ilmu, zikirnya, berbakti dengan orang tua, bersaudara haji dan umroh ini berbentuk makhluk. Kata Nabi SAW, saya, dia berkata, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian Allah luaskan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan Allah mengatakan kepada para malaikat bentangkan jalannya menuju ke surganya sehingga dia melihat surganya setiap pagi dan sore dan berubahlah kuburannya menjadi taman dari taman surga. Ini orang beriman. Sebaliknya, kalau orang fasik, siapa fasik itu? Muslim tapi masih banyak dosanya, masih bermaksiat tidak sempat taubat sebelum meninggal wanaudzubillah sama proses matinya dengan orang kafir kalau orang fasik dan kafir mati kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat dua malaikat azab di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka satu malaikat mau diubun-ubun kepalanya sambil berkata wahai jiwa yang busuk keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruhnya berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu malaikat menarik dengan keras, dengan cara paksa, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon peduli, lalu pun ditarik dengan keras sehingga berantakan. Belum sesaat dia keluar dibungkus dengan kain kafan dari neraka oleh malaikat azab. Dibawa ke langit. Baru di langit pertama semua malaikat berkata. Ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW karena ruh itu mengeluarkan bau busuk. Yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari semoga Allah tidak buat lewat di sisi kami. Maka tidak dibukakan pintu langit pertama saya tidak dibukain. Beda dengan ruh dari orang beriman. Lalu terdengar suara dari langit Allah berkata, katakan hambaku ini termasuk penghuni surga, eh, penghuni neraka kembalikan dari dunia di sana saya ciptakan di sana pula saya bangkitkan. Diantar di bersama jasadnya diantar oleh kerabatnya ke dia masih dengar langkahnya. Setelah itu duduk didudukkan oleh malaikat mukanya ditanya siapa Tuhanmu siapa nabimu apa kitabmu. Perhatikan Muslim yang banyak dosanya sama dengan orang kafir. Kata Nabi SAW, dia tidak bisa jawab dan dia cuma mengatakan, ah, ah, inna ma'akulu kama kana Saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga. Dayang dayang permadani kagum dia. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Dulu kamu bisa masuk sini, tapi dasarnya kamu nggak mau, gitu ya Ditutup, dibuka pintu surga neraka. Azab istan kata malaikat ini tempat kamu sekarang dan tidak akan pernah kau bisa lari darinya. Maka yang terjadi jemaah sekalian, pada saat itu dia berdoa kepada Allah mengatakan, Ya Allah jangan cepatkan hari kiamat, waktu. Karena saya tidak ingin masuk ke neraka saya. Datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, menakutkan, bau badannya nggak enak. Sampai ruh ini bilang, siapa kamu ini? Sungguh buruk setelah Allah ciptaan Allah pada dirimu, pergi dari saya. Kata dia apa? Perhatikan. Zina, riba, dusta, durhaka dengan orang tua, berbuat balim, mengambil haknya orang lain. Perhatikan, berbentuk makhluk. Dia mengatakan, saya amal burukmu yang akan nemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ini kata Nabi SAW ada dua riwayat Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allah alam bagaimana ini? Tapi jelas seperti itu penyampaiannya yang membawa sebuah besi yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu miliaran jumlahnya mau membalik mereka tidak mampu dihantamkan ke orang ini hancur kemudian kembali lagi <coughs> Dalam riwayat yang kedua dikatakan Allah membuat dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini, lalu diutuhkan kembali dan cambukan malaikat tersebut didengarkan oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Dan kalau mereka dengarkan cambukan tersebut mereka bisa meninggal seketika. Ini kenapa saya datangkan riwayat ini Bapak Ibu sekalian karena saya ingin titik beratkan tidak adanya ruh gentayangan dalam Islam. Perhatikan, orang beriman kalau mati tadi, saya kasih contoh tadi satu keluarga dibunuh oleh perampok. Mereka mati apa itu? Mati syahid, jangan ragu. Mati syahid karena dibunuh oleh perampok kan? Berarti mereka sekarang di kuburannya sedang menikmati taman dari taman surga. Nggak ada room dan tayangan sana sini ada. Orang yang bunuh diri tadi di contoh yang pertama mati dalam keadaan berbuat dosa bukan? Bahkan dosa besar orang yang bunuh diri. Perhatikan nih, ya, jadi meninggal dalam kondisi bunuh diri dosa besar. Berarti sedang disiksa di kuburannya. Gak ada ceritanya dia keluar ganggu orang. Lalu siapa tadi yang ganggu saya? Permainan syaitan yang ada di sekitar rumah tadi. Itu saja. Baca Audzubillah minasyaitan rajim. Baca Al-Quran di rumah. Putar surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Mau masuk rumah, baca salam. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian masuk rumahnya dan dia mulai dengan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak ada keluarganya cuma sendiri. Maka kata Nabi SAW, setan di sekitar rumahnya. Berbicara dengan teman-temannya. Berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat minat bagi kalian. Gak bisa masuk gara-gara salam. Lalu kalau dia makan, baca bismillah, maka malah setan itu berkata lagi pada teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian. Kecil, gampang. Setan itu kecil dan terhina, Bapak Ibu sekalian. Yang kita bayangkan setan itu besar. Kecil. Kata Nabi SAW, kalau seseorang mengucapkan Bismillah saja, maka setan di sekitar dia menjadi kecil seperti lalat, disentil mati. Ini enggak takut, jadi mulai sekarang mau lewat dimanapun, mau gelap pun jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk miskin. Auzubillah. Saya merinding Ustaz. Auzubillah minasyaitonir rajim. Nanti malaikat yang sikat tuh, enggak usah kita. Masih merinding baca dua kali, tiga kali. Saya jamin hilang itu, pasti hilang. Nanti. Makin banyak orang takut makin jadi. Di Indonesia ini kita punya tradisi kalau ada di satu jalan jembatan atau ada kali, oh di sana tuh kalau malam ada ini. Satu takut, dua takut, satu kampung takut. Tambah banyak orang takut, tambah jadi itu. Gak boleh takut kecuali kepada Allah SWT. Baik, kembali kepada kita tadi. Subhanallah. Saya ingin diberikan ini gara-gara penyihir nih panjang lebar bahasa itu. Bapak Ibu sekalian, Fir'aun datangkan penyihir nih. Penyihirnya dengan sombong. Mereka sepakat mengeluarkan ilmu pamungkas sihir. Perhatikan, ini yang paling tinggi. Mengubah sesuatu benda berubah dari bentuk aslinya dan seakan-akan bergerak. Hanya itu. Lalu ada orang kena pelet Ustaz. Iya, kena pelet itu gampang. Bacain ayat rukia mati setannya itu. Gak usah khawatir dengan masalah itu. Jadi itu ilmu tertinggi. Apa yang mereka lakukan? 10.000 ribu penyihir Fir'aun ini mengambil tali, Bapak Ibu sekalian, ilmu tertinggi sihir kata Allah, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a dengan sihir mereka, mereka mengubah pandangan mata orang pada saat itu seakan-akan tali tadi yang dilempar berubah jadi ular dan bergerak-gerak. Perhatikan, kalau ada orang penyihir demo seperti di depan antum, kata kuncinya begini, baca bismillah, pegang, kembali kepada bentuk asalnya. Mustahil bisa menyerang. Gak ada ceritanya tuh ularnya bisa nyerang, gak ada. Apa yang membuat penyihir penyihir Fir'aun 10 ribu langsung beriman sama Allah waktu itu? Sempat Nabi Musa AS kaget lihat, ini 10 ribu tali luar biasa ini. Kata Allah SWT, Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Kulna, kami katakan kepada Musa, La takhaf, jangan kau takut. Innaka antal a'la, kau pasti yang menang. Wa alqima fi yaminik. Lempar tongkat yang ada di tangan kanan Muhai Musa. Kalau ma sana'u. Akan menghancurkan semua yang mereka lakukan. Inna ma sana'u kaidu sahir. Yang mereka buat adalah perbuatan penyihir-penyihir. Wala yuflihu sahiru haitu ata. Tidak ada penyihir yang bisa mengalahkan ayat-ayat Allah. Nabi Musa AS lempar tongkatnya. Berubah jadi ular besar. Apa yang terjadi setelah itu? Ini yang kata kunci rahasianya. Banyak orang tidak tahu kenapa tiba-tiba penyihir Fir'aun semuanya sujud. Beriman sama Allah. Apa sebabnya? Nabi Musa AS tidak cambuk-cambuk mereka. Tongkat berubah jadi ular. Ternyata ularnya Nabi Musa AS jalan. Lalu memakan ular-ular mereka. Semuanya 10 ribu. Habis semuanya. Semua penyihir tahu. Ini bukan sihir ini. Karena kalau sihir nggak bisa nyerang. Tidak bisa Ini enggak jalan makan. Habis semua. Kata Allah SWT, فَأُلْكِيَتْ سَحَرَةُ sujada. Semua penyihir itu tiba-tiba sujud. 10 ribu orang. Sujud semua. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Ini pasti Tuhan. Ini nggak mungkin buatan manusia. 10 ribu orang langsung tunduk penyihir. Apakah Fir'aun beriman? Subhanallah tidak. Fir'aun bilang, sesungguhnya inna hada ya, kabirukum. Sesungguhnya ini Musa ini penyihir kalian, guru kalian yang ngajarin kalian. Kok bisa kalian beriman pada dia? Sebelum saya suruh kalian, saya akan potong kaki dan tangan kalian. Tapi semua penyihir sudah tahu ini bukan ini bukan main-main Musa ini, ini dari Allah gitu kan? Maka selesai. Ternyata makin banyak pengikut Musa di sekarang. Di sini Fir'aun mana terganggu. Bagaimana? Diapain lagi Musa ini? Tetap tidak mau beriman. Allah kasih peringatan sebelum tenggelamkan. Kejadian yang lain. Perhatikan ya. Fir'aun raja yang sempurna fisik, kaya raya, semuanya tadi kelebihan sudah ada. Allah Subhanahu wa taala subhanallah timpahkan musim peceklik satu Afrika. Satu wilayah kekuasaan. Enggak turun hujan, kemarau panjang. Sungai Nil, sumber hidup pertama masyarakat Mesir, habis airnya, kering. Sampai dasarnya kering, tidak ada air. Semuanya ya Kekuatan Fir'aun dikerahkan, harta dikeluarkan, pergi ke wilayah-wilayah di Afrika yang masih ada sumur, masih ada air, bawah. Allah biarin. Sebulan habis air semua. Hewan-hewan banyak mati, orang mati, tumbuh-tumbuhan kering. Fir'aun pun sampai pada tingkatnya yang ngaku Tuhan nih. Nggak ada lagi air untuk minum. Kata penasihatnya, wahai Fir'aun, kalau hari ini tidak ada air, anda akan mati, saya akan mati, semoga ada air. Habis. Jangankan untuk mandi, untuk minum nggak ada. Lalu kata dia, tolong berikan saya masukan. Tuhan minta tolong sama orang ini. Tolong berikan saya masukan. Kata penasihatnya satu orang yang berakal dengan apa? Wahai Fir'aun, semua upaya sudah anda lakukan dan kami sudah lakukan. Harta dikeluarin banyak, tenaga dikerahkan. Bahkan Fir'aun putus pasukan-pasukannya ke wilayah-wilayah. Kemudian ambil air. Begitu dekat <laughs> dengan Mesir. Yang itu, mereka kehausan diminum sendiri airnya. Sebelum sampai ke Fir'aun. Kata penasihat begini, semua sudah kita lakukan. Tinggal ada satu, satu cara belum. Kata Fir'aun dengan semangat, apa itu? Engkau belum minta kepada Tuhannya Musa. Itu yang belum, yang lain semua sudah. Tinggal itu yang belum tuh. Fir'aun dengan semangat, panggil Musa, panggil Musa. Wahai Musa, depan orang-orang semua. Kau kan ngaku punya Tuhan. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, <laughs> ya maka saya akan beriman dengan kaum saya. Musa senyum. Dan Musa diserang ini dengan hikmah Allah kata para ulama sejarah waktu itu berada di sebuah lokasi yang Allah buat subhanallah sumurnya banyak air. Tempatnya Musa. Tapi Fir'aun nggak tahu. Maka dia bilang, Musa mengatakan, wahai Fir'aun, benarkah yang kau ucapkan ini? Kalau saya minta kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan langit dan bumi, nurunkan hujan dari langit, seperti yang kau minta, hilang ini masalah, Mesir cek lagi nih, kau akan beriman? Kata Fir'aun, tentu saja. Subhanallah, di depan Fir'aun, Musa angkat tangan mengatakan, Ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Zat yang telah menahan air hujan. Ya bagi masyarakat Mesir. Turunkanlah hujan buat kami. Perlu Bapak Ibu tahu ya. <coughs> Salah satu upaya Fir'aun adalah waktu lagi kering sungai Nil, itu lemparin kumbal, kepala kambing lah, kepala sapi lah, anak gadis didorong di situ, macam-macam. Nggak ada upaya, nggak ada hasilnya, nihil, gitu kan? Yang terjadi sama Allah begitu Nabi Musa berdoa, belum diturunkan tangannya dari doa, mendung hujan keras sebulan sampai sungai Nil penuh, hidup semua sudah mulai kembali, subur, Fir'aun sudah puas. Pertanyaannya, berimankah Fir'aun? Kau apa yang dia bilang? Hati-hati dengan kata-kata seperti ini ya. Banyak orang, di Indonesia ada banyak orang gini. Kalimat kufur, berbahaya. Dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Hanya itu. Artinya, ah bukan karena Musa nih. Jadi ingatin, gak boleh azab kubur ada, dan neraka, ada ini. Jangan tidak sholat. Sekarang sudah gak apa-apalah. Biarin aja. Seperti Fir'aun. Subhanallah, waktu itu tersebar satu wilayah kekuasaan Fir'aun. Ternyata Tuhan Fir'aun nggak bisa turunkan hujan. Dan dia minta tolong pada Tuhannya Musa. Dari Tuhannya Musa lebih hebat. Beriman orang-orang semua. Subhanallah, melihat kejadian tersebut banyak orang beriman pada Musa AS dan Allah SWT tidak beriman juga. Dia tetap memerlukan lagi upaya. Apa yang dia bilang? Ini Musa bahaya, harus dibunuh. Dikejar Musa alaihissalam dengan pasukannya. Ada pasukan intinya Fir'aun tidak dipakai khusus itu membela dia. Kalau kita mungkin Kopassus gitu kan, terlatih khusus. Itu dipakai sama Fir'aun untuk menyerang Musa. Musa alaihissalam lari, manusia biasa lari menuju ke Laut Merah. Begitu dekat, Fir'aun lihat Musa dengan pengikutnya, apa yang dia bilang? Allah kira dalam Quran, innahum lasyirmizimatun qalilun. Oh itu Musa sedikit sekali kesian pasti kalah gitu. Orang-orang pengikutnya Nabi Musa AS berkata Bani Israel, In, Ya Musa, inna la mudrakun. Kita sudah dijangkau oleh Fir'aun Pasti kita dibunuh semua, dibantai. Udah nggak mungkin tidak. Apa kata Musa dengan penuh keyakinan? Nanti malam insya Allah kita bahas masalah keyakinan. Kalimat rahasia sukses seorang muslim itu dalam masalah keyakinan. Apa yang dia bilang? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdi. Nggak mungkin. Pasti Tuhan itu akan memenangkan aku. Maka datang Jibril as. mengatakan wahai Musa, Allah perintahkan kamu. Berarti kan instruksi cuma biasa. Musa as. sendiri pun belum menangkap apa maksudnya. Tongkatmu di tanganmu, hantamkan ke pinggir laut merah. Itu saja. Musa AS ikut diperintah, angkat, pukul. Apa yang terjadi? Ini Fir'aun lihat nih, tongkat diangkat, dipukul. Fir'aun lihat. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, Famfalaqa. Tiba-tiba laut merah itu, ya, terbelah gitu kan, terbagi fakana kullu tawdi fakana kullu eh, firkin ka tawdil azim. Maka terbelah menjadi 12 bagian dan setiap bagian itu menjadi seperti dinding-dinding yang besar. Dan waktu itu ada 12 Bani Israel memang yang Allah suruh itu untuk jalan setiap suku dari jalan-jalan itu. Bayangkan ya, Fir'aun lihat. Kalau kita di posisi Fir'aun ini bagaimana? lihat depan mata air laut bisa berdiri. Antum bayangkan laut dekat antum ini berdiri airnya seperti tembok-tembok yang besar. Begitu tidak mau beriman tuh gimana? Tidak mau beriman keluar Allah. Dia bilang sama prajuritnya, kejar Musa sebelum sampai ke sebelah. Hmm. Dikejar. Musa Allah selamatkan, ditenggelamkan dia. Ini sudah sampai pada tingkat kufur yang luar biasa. Diingatkan, diingatkan, tidak mau. Waktu tenggelam, baru dia bilang, Aman tuh bima, aman tuh bila di aman lebih banu Israel. Sekarang saya mau beriman apa yang Bani Israel imani. Subhanallah tidak bisa bilang Allah. Saya akan beriman sama Allah. Enggak, bisa diucapin sama dia. Karena sudah sampai pada tingkat dia lihat malaikat maut akan cabut ruhnya. Lalu Allah kekalkan, Al-yawma najjika bibadalika. Wahai Fir'aun, atau Fir'aun sudah mati. Hari ini yang anda akan selamatkan jasadmu. Litakuna ayatan liman khalfat. Agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Sampai hari ini mumin Fir'aun bisa dilihat. Ya. Siapapun bisa share di Google sekarang bisa lihat bagaimana Allah musnahkan. Inilah keadaan dua raja yang mengaku Tuhan habis ceritanya karena tidak beriman pada Allah. Maaf ya, panjang lebar ya. Tapi insya Allah ada ilmunya. Yang kedua ilmuwan, orang kafir nih. Ada satu ilmuwan, subhanallah, ilmuwan ini dianggap tokoh tertingginya orang ateis. Ateis ini bapak ibu sekalian tidak yakin ada Tuhan. Sebenarnya orang ateis katakan tidak ada Tuhan, tapi masalahnya, tapi masalahnya mereka subhanallah meyakini kalau orang ini Tuhannya sebenarnya. Itu adalah Darwin. Apa teorinya Darwin? Manusia dari kera. Dan banyak teori yang lain. Semua teori Darwin itu bertujuan cuma satu Bapak Ibu Cuma satu. Apa tujuannya? Menolak ada Tuhan namanya Allah. Dan dia bilang dalam buku-bukunya ada empat komposisi di alam semesta ini. Api, air, tanah, udara. Ini nggak ada asalnya. Dan dia suka berilustrasi. Dia bilang misal, hewan-hewan yang terbang di udara itu asalnya dari hewan darat. Lalu dicari sama dia kira-kira jenis burung yang bisa dia gambar, diilustrasikan, dikasih tanda panah, dicari hewan darat yang mirip itu, kadal-kadalan biasanya. Digambar sama dia nanti tanda panah, tiba-tiba bagaimana muncul sayapnya sampai terbang. Lalu hewan darat ini berasal dari hewan lautan, dicari ikan yang mirip, Dikasih gambaran sama di buku-bukunya itu bagaimana ikan itu keluar dari daratan. Ini akal-akalan. Keluar kemudian jadi kadal, nanti bersayap jadi terbang. Kalau muridnya tanya terus yang dari lautan tadi ikan itu dari mana asalnya? Dia bilang dari tanah, dari lautan, gak ada asalnya. Seperti itulah kurang lebih dikembangin sama dia. Subhanallah pernah di Amerika kisah nyata terjadi dialog antara orang-orang Nasrani yang mengaku ini orang Nasrani bukan Islam yang mengaku ada Tuhan Allah dengan kelompok ya yang mendukung teori Darwin manusia dari kelah, nggak ada Tuhan. Ribut nih, sampai hampir perang, masuk di pengadilan. Tahu apa yang terjadi? Hakimnya bingung. Ini gimana cara memecahkan yang diperbutkan bukan materi tapi keyakinan. Ini yakin ada Tuhan, ini bilang tidak ada Tuhan, gitu kan? Lalu tiba-tiba hakimnya mengucapkan kalimat membuka sidang menutup sidang juga sekalian. Dia bilang begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Ini mohon maaf yang sebelah kanan saya ya. Itu kata hakim waktu itu. Subhanallah yang mendukung teori Darwin maksud dari keran tidak mau ke sebelah kanannya hakim. Kita kalau beriman sama Allah tahu dari mana asal kita? Adam alaihissalam manusia pertama dari manusia diciptakan Hawa dan diciptakan dari tanah liat. Surah Al-Baqarah lengkap menjelaskan. Orang beriman sama Allah sudah tahu dari mana asalnya apa yang dia harus lalui kehidupan di dunia, mana boleh, mana tidak boleh, halal haram. Kalau dia mati bagaimana prosesnya, kitab hari kiamat bagaimana, di akhirat ada surga neraka. Bagaimana masuk surga neraka sudah jelas semuanya. Dari awal sampai akhir sudah tahu semua. Kalau ini enggak, dia tidak tahu dari mana asalnya, gitu kan? Kan begitu. Mengatakan dari kerah misalnya. <coughs> Bapak Ibu sekalian, Darwin pernah menulis dalam bukunya dan ini Salah satu contoh saja bagaimana Allah permalukan dia tapi juga tidak mau sadar. Ilmuwan terkenal di dunia, gitu kan. Dia jalan menuju ke kelasnya mau mengajar, kemudian tiba-tiba ada burung merak lewat. Burung merak yang jantan ini lewat, kita tahu burung merak kalau lagi mau godain betinanya di kepaking sayapnya. Besar, warna-warni, gitu kan. Begitu lewat depan Darwin, gak nyerang gak apa, cuma lewat kepaking sayapnya, menghadap ke Darwin sejenak lalu pergi. Subhanallah, itu sudah cukup membantah semua statementnya Darwin. Dia meninggal dan dia tulis di bukunya sampai hari ini ada dia bilang apa? Saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadangi jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Kan dia biasa ilustrasi kan? Ini kira-kira burung merak ini kelasnya kelas burung yang terbang atau kelas darat? Yang mana mirip nih? Gitu kan? Dicari gak ada. Seorang ilmuwan yang dikenal pintar, cerdas, mati gara-gara tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Bayangkan sempitnya. Orang yang beriman, burung merak, semua hewan, semua manusia, semua jin, semua yang kelihatan tidak kelihatan Allah yang ciptain. Selesai. Itu kata rahasianya. Tidak perlu repot-repot dicari tahu. Pelajari tentang keunikannya, lalu syukuri, puji Allah karena keajaiban itu. Ini enggak. Begitulah keadaan seorang ilmuwan. Kita tutup dengan kubu yang pertama ini dengan orang yang ketiga adalah para filosof, orang yang dianggap cerdas. Filosof ini subhanallah di kalangan manusia, kalau kita baru pikir satu langkah, dua langkah dia sudah sepuluh langkah karena cerdasnya. Saya angkat salah satu filosof yang terkenal kecerdasannya orang Arab, namanya Ihya Abdul Mawi. Ihya Abdul Mawi ini sangat cerdas di kalangan orang-orang Arab ini dan dia menyusun ribuan bait syair, gitu kan? yang semuanya isinya menolak ada Tuhan namanya Allah. Semuanya, ribuan jumlahnya. Dia tantang orang. Kamu ngaku ada Tuhan, perlihatkan kepada saya. Kenapa nggak kelihatan? Gini, begitu, begini, begitu macam-macam. Semua dibantah. Dijelasin ayat dia nggak mau terima. Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum dia meninggal, Subhanallah, dia membuat 20 saja bed syair. 20 bed syair ini membantah ribuan syair dia sendiri. Dan dia meninggal dalam keyakinan itu. Salah maksudnya. Waktu dia meninggal, atau mau meninggal sakit parah di ranjangnya, dia mengucapkan besyair yang masyhur para ulama akidah mengangkat dalam buku-buku akidah untuk menjelaskan tentang konyolnya orang yang tidak yakin ada Allah SWT. Dia bilang begini, Jitu, wala adri min aina jitu. Dia bilang waktu dia sakit, saya lahir di muka bumi dia bilang, benar-benar saya tidak tahu dari mana asal saya. Dia tidak yakin ada Adam, tidak yakin ada Allah SWT. Dia bilang, kalau dari ibu saya, ibu saya dari mana asalnya? Ibunya lagi, ibunya dari mana? Ibunya lagi, mana asalnya ini? Dia bingung dia bilang, gitu kan. Lalu dia bilang pepatah syairnya, ini yang penting sekali. Dia bilang, "Fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu." Lalu saya dapat di depan mata saya waktu saya lari di muka bumi ini sebuah sistem yang saya mau atau tidak mau harus saya lalui. Misal proses anak-anak manusia lahir dari rahim ibu, bayi, anak-anak. Nggak ada anak manusia lahir tiba-tiba besar. Pasti bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Proses lapar, dia bilang, saya nggak tahu dari mana lapar itu. Gitu kan. Kemudian kenapa harus makan? Nggak bisa diganti yang lain. Ini sistem. Kita kalau lapar tadi saya kasih contoh di awal. Kalau kita lapar Bapak Ibu sekalian harus makan. Nggak bisa tidak. Kalau kita tidur bangun dulu tetap lapar. Nggak bisa harus. Dari mana sistem ini? Kita kayak digiring harus ikutin. Hidung kita bernapas. Kalau kita tutup, nggak nafas oksigen mati. Ada sistem, tidak bisa diubah. Biar kita suka siang begini, malam pasti datang. Suka malam, pagi pasti datang. Semua begitu. Sistem. Dia bilang, saya dapat depan mata saya sistem besar dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Lalu dia mengatakan, agree, adri, to adri. Saya benar-benar bingung, saya benar-benar nggak tahu. Atawilun hayati am kasir. Hidup saya ini sebenarnya masih lama atau sudah pendek ya? Kalau saya mati, saya terjemahkan langsung. Kalau saya mati, Kira-kira bagaimana keadaan setelah mati itu? Apakah sama dengan orang-orang yang dulu-dulu yang sudah mati atau tidak? Terus dia berkecamuk. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya selama hidup di dunia ini berbuat satu kebaikan, siapa yang menilai perbuatan itu baik dan siapa yang akan membalas saya? Kalau saya berbuat satu keburukan, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukumnya? Karena kita punya Tuhan, kita kan tahu Mana halal, mana haram kan tahu orang beriman. Mana boleh, mana tidak boleh. Balasannya kalau kita sholat, kita puasa, bakti, semua ibadah kita tahu balasannya. Kalau kita buat ini, buat, buat salah pasti hukumannya sudah tahu. Ancamannya orang dina diapain, orang riba diapain. Semuanya sudah ada jelas. Dia bilang dia tidak tahu. Lalu subhanallah dia meninggal dalam kalimat dia mengatakan lastu adri, lastu adri. Saya benar-benar nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Lalu dia bilang amliha zalubzun lubzun halun amla ada nggak yang bisa menjawab teka-teki ini? Kemudian dia meninggal Bapak Ibu sekalian dalam kondisi bingung. Dari mana asalnya? Mana yang boleh, mana tidak boleh? Apa kalau sudah kematian nanti akan ada apa? Bingung. Meninggal dalam keadaan tersebut. Inilah seorang filosof yang dikenal sangat cerdas. Ini kubu orang yang tidak beriman. Kita pindah sekarang ke kubu orang yang beriman. Bedakan antara keadaan ini dengan keadaan itu ya. Saya akan angkat kisah klasik. Klasik. Kisah lama ini. Kisah orang dulu belum ada media belum ada TV, belum ada internet kayak kita sekarang. Zaman dulu ada seorang tabiin yang bernama Abdullah. <coughs> Abdullah ini lagi duduk di kemahnya di padang pasir, lagi makan siang Bapak Ibu sekalian. Lagi duduk lagi makan siang. Begitu diambil sama dia, makanan tersebut baru mau dimasukin ke mulutnya, baru masuk di mulutnya sementara dia baru mau kunyah, ada orang dari luar teriak-teriak pakai kuda dengan kecepatan tinggi, "Ya Abdullah, ya Abdullah." Turun dari kudanya, debu berterbangan, dibuka pintu kemah, lalu mengatakan, wahai Abdullah, ada berita penting yang dia mau sampaikan, buru-buru. Anakmu baru saja mati dibunuh orang. Informasinya, anak mati sudah cukup mengagetkan. Tambah lagi dibunuh orang. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah tidak terjadi. Kalau seseorang manusia normal dapat informasi anaknya mati, dibunuh orang, apa yang terjadi? Minimal sedih, ada panik, ada kalut, ada macam-macam. Tapi yang terjadi pada Abdullah, perhatikan orang beriman sama Allah ini, tidak panik, tidak marah, tidak apa-apa sama sekali, dengan tenang. Dia berhentiin kunyahan makanannya, dia balik kepada orang yang bawa informasi, lalu dia bilang begini, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kembali punya makanannya. Nanti ada keterangan kenapa dia punya makanan. Yang bawa informasi dari kejadian tersebut, dia pikir, ini Abdullah nggak dengar kali ini. Wahai Abdullah, saya lihat ya, anakmu mati ditusuk orang. Sama saja. Dia berhenti kunyahnya dengan tenang, sama tidak panik, tidak marah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Orang ini masih penasaran yang ketiga kali. Dia jelaskan lebih detail. Wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Nggak ada lagi yang lebih jelas dari itu. Sama saja ternyata. Abdullah ini berhenti makanannya, balik ke dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Orang ini penasaran mengatakan demi Allah ya Abdullah. Yang saya bayangkan tadi Anda bongkar makanan ini, Anda panik, segera mencari hamba pembunuh ada Anda dan Anda balas dendam. Kalau orang belum paham wajar ya. Kan begitu pikirannya anaknya dibunuh orang. Perhatikan apa jawaban Abdullah, orang yang beriman, menghadapi kasus anaknya mati plus dibunuh orang. Dia mengatakan apa? Wahai saudaraku, dalam kondisi begini masih bisa menasehati orang. Dan ini ilmu yang luar biasa. Dia mengatakan, wahai saudara kami adalah sekelompok orang manusia yang beriman ada Tuhan namanya Allah. Dan Allah Tuhan kami mengajarkan kepada kami kalau musibah datang. Yang paling pertama kami ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia sebutkan dalam Al-Quran Wabashir sabirin sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka kalau ditimpa musibah sekecil sampai sebesar apapun mereka langsung pertama sekali mengucapkan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah janjikan ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang dapat kasih sayang daripada Tuhan mereka, jalan keluar dan mereka orang yang dapat petunjuk. Saya sudah ucapkan kalimat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian dia jelaskan, perhatikan orang yang beriman ini luar biasa. Ilmu membuat kita bisa mengawasi, mengontrol, menjalani kehidupan dengan tenang. Dia bilang, sementara anak saya mati ditusuk orang tadi itu, dia bilang, itu karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, batas limit dia hidup, gitu kan? Maka tidak akan mati walaupun dikeroyokin oleh seribu orang. Perhatikan statement ini ya. Penting sekali kalimat ini. Artinya, saya mau ngamuk, saya mau marah, tetap pada saat itu harus mati anak saya. Ditusuk orang atau tidak. Ajalnya sudah datang. Perlu diketahui ini ya. Dalam Islam juga Bapak Ibu perlu tahu. Prosesi orang mati itu dalam Islam bisa beragam. Ada yang tabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada yang naik pesawat, meledak terbakar, ada yang tenggelam di lautan dimakan ikan, ada yang mati di atas ranjang, gitu kan. Kira-kira menurut Bapak itu mana mati yang enak? Jawab dulu. <laughs> ada yang mati yang enak di situ? Nah, ketahuilah begini teman-teman sekalian, prosesi mati dalam Islam bisa beragam, tapi itu bukan jadi tolok ukur. Bukan jadi tolok ukur yang dirasakan dalam Islam kalau orang mati dengan beragam tadi proses mati itu cuma satu, sakaratil maut. Apa itu? Proses ruh keluar pada saat mereka tarik. Itu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit nggak. Orang yang meledak di pesawat nggak lagi bilang, aduh panas dibakar sama api. Orang yang tenggelam di lautan dimakan dicubit-cubitin sama ikan tidak bakal mengatakan badan saya sakit. Begitu juga dengan orang yang mati di atas ranjang. Bisa saja, bisa saja orang yang mati di tabrak kereta api itu lebih bahagia dan lebih mudah mati dibandingkan orang yang mati di atas ranjang. Karena ini beriman, ini kafir. Sudah saya jelaskan dari riwayat proses keluarnya ruh kan. Jadi cuma itu. prosesnya Lalu dari mana Ustaz saya tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bukan dari keadaan fisiknya. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW waktu mati di perang Uhud. Bapak Ibu kalau ikuti di YouTube ada ceramah saya tentang Sirah Nabawiyah, ada kisah perang Uhud. Bagaimana Hamzah terbunuh? Waktu Hamzah ditemukan jenazahnya, subhanallah, hidungnya sudah nggak ada, berdarah semua mukanya, dadanya sudah sobek, dicabut jantungnya oleh Hindun. Nggak ada yang kenal, hancur jasadnya. Apakah dia buruk? Jawabannya tidak. Bahkan dia pemimpin para syuhada, jadi bukan tolak ukur jasadnya. Gitu kan? Lalu dari mana saya tahu husnul khatimah? Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang hamba terbiasa dengan sebuah perbuatan, maka Allah akan tutup hidupnya dengan kebiasaan itu. Misal, kalau anda terbiasa dengan sholat malam, ceramah, bakti orang tua, bersadaqah, seminggu sebelum kita meninggal, dua minggu sebelum meninggal, sebulan sebelum meninggal, kita akan fokus berbuat ibadah itu. Maka Allah tutup hidupnya dengan itu. Kalau kebiasaan Anda mabuk, berzina, apa, Allah buat di akhir hidupnya dia selalu begitu. Ditutuplah dengan itu. Jadi kalau mau tahu ini orang baik atau tidak, seminggu sebelum meninggal lihat apa yang dia lakukan. Itu patokannya, bukan jasadnya. Sisi yang lain teman-teman sekalian pahamilah, ajal ini, ajal, batas limit sesuatu itu. Kalau saya bahasakan di ceramah saya Jakarta, tanggal expire. Jadi jangan berpikir cuma makanan kaleng ada expire. Tapi kita juga semua punya expire. Perhatikan riwayatnya begini. Ada sahabat pernah pembantunya pecahin piring. Marah-marah tuannya, karena piring baru dibeli. Didengar oleh Nabi SAW dipanggil tuan rumahnya. Dikatakan oleh Nabi SAW kepada dia, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal batas maksimal sebagaimana kau punya ajal kalau bukan pecah di tangannya akan pecah di tanganmu pada saat itu lagi naik motor pecah bannya memang sudah ajalnya ban itu pasti bocor pada saat itu sebabnya ada paku sebab tapi gitu kan? pasti kena ajal lagi baru berbaju serika, emang sudah ajalnya Beli makanan taruh kulkas, mau makan dulu sudah berjamur. Ajarnya. Harus pahami. aja dalam segala hal. Ini subhanallah, ilmu ini yang membuat tadi si Abdullah tenang sekali waktu anaknya mati. Dia tahu biar dia ngamuk, biar dia marah, anaknya nggak bakal hidup. Sudah ajal. Ditusuk hanya proses. kan hubungannya. Kan gitu. Lalu kemudian dia jelaskan Bapak Ibu sekalian kenapa dia tetap makan. Dia bilang, dan Tuhan kami Allah melarang kami <coughs> membuat tabdir, membuang-buang makanan. Saya harus makan dulu nih. Kalau saya buang, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang yang mubazir, membuang-buang supaya masih bisa bermanfaat, makanan atau yang lainnya, itu saudaranya syaitan, kata Allah. Dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Maka saya makan dulu makanan ini. Setelah selesai, saya urus jenazah anak saya. Habis. Enak nggak orang beriman? Simpel menghadapi masalah karena punya ilmu. Beda yang sama tadi itu buku kubu orang yang tidak beriman. Contoh yang kedua, ini jam di belakang benar ya? Baru setengah tiga kan? Ya, saya diingatin, saya ini kalau ngomong diam lima jam siap saja. Kalau teman-teman dia tampil akbar saya di Jakarta, Terakhir baru masalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan terakhir kali Sabtu kemarin Talha bin Ubaidillah 4 jam setengah kita bicara. Jadi, Saya bahkan tidak minum air sedikit pun. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Bapak Ibu ingatin jamnya. Ya. Saya lihat ini benar nggak setengah tiga nih? Yang sampai sudah setengah empat. Ya. Baik, kisah yang kedua dan kita angkat dua kisah saja karena masih ada poin-poin yang saya ingin jelaskan. Ada namanya seorang tabiin Rabi ibn Haytham rahimahullah. Ini kalau teman-teman yang ikut tadi subuh ceramah saya, sempat saya singgung sedikit ada kisahnya dia, tapi sekarang kisah lengkapnya. Rabi bin Haitham ini seorang ulama tadi ini kisah-kisah klasik ya orang-orang dulu nggak ada fasilitas yang kita sekarang. Tapi bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Rabi bin Haitham ini Bapak Ibu sekalian di akhir hidupnya sebelum dia meninggal tempat stroke setengah badan. Sisi kiri tubuhnya ini stroke. Subhanallah, Waktu dia lagi stroke, datang dua orang muridnya bertamu ke rumah. Dan ini saya sarankan teman-teman sekalian, sering-sering kunjungi atau komunikasi dengan para ulama penting sekali atau ahli-ahli iman. Karena bisa satu cerita sampai dari dia membuat hidup kita berubah semua. Dan jauhi semua orang buruk. Jangan dekati orang buruk. Orang ahli maksiat, ya, tadi orang-orang yang tidak pintar, orang yang tidak normal, jauhi semua. Karena ini satu kisah dari dia, buruk pezina misalnya cerita, oh saya temuin di sana cewek begini, oh macam-macam diceritakan, bisa merusak hidup kita sampai kita mati. Hati-hati. Selalu dekat dengan orang-orang yang beriman, orang yang saleh, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Jadi kan? Orang ini dua orang murid datang kepada rumah Rabi ibn Haitham, kemudian ada empat kejadian di rumahnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah begitu mereka masuk, mereka mengatakan, wahai imam, imam itu kalau kita kiai sekarang. Apa yang membuat anda, bisa, anda ini bisa mengontrol lisan Anda. Sampai-sampai Rabi Ibn Haytham ini terkenal. Yang dia ucapkan selalu nasihat, banyak kabar orang, gitu kan? Memecahkan permasalahan orang, berzikir, baca Quran. tidak ada yang lain. Gak pernah hina orang, gak pernah gibah, gak pernah fitnah, gak pernah menjatuhkan orang, gak pernah lisannya, gak pernah kasar. Itu saja. Baru tanya, apa yang membuat Anda bisa terkontrol seperti ini? Beritahukan kami rahasia supaya kami juga bisa ikut. Sehingga ya, kalau diucapin itu selalu bermanfaat saja. Apa jawaban dia? Perhatikan orang yang beriman sama Allah. Wahai murid-muridku. Apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? Dan Allah titipkan di pundak kanan kita malaikat rohib yang mencatat semua amal saleh dan di pundak kiri malaikat akib yang catat semua amal buruk dan demi Allah akan dibacakan dan dikisah untukmu di sana di akhirat. Artinya apa? Beriman kepada Allah inilah beriman kepada janji Allah di akhirat dan surga serta ancamannya neraka, itu yang membuat saya bisa terkontrol seperti ini. Tahu kalau ada bodyguardnya Allah mengawasi selalu. Kejadian kedua, anaknya Rabi bin Haitham ini keluar dari dapur Bapak Ibu sekalian bawa sepiring makanan yang namanya waktu itu halwa. Kalau ini ada kesamaan nama sekarang tentu beda ya. Zaman dulu itu halwa ini makanan yang dibuat buat bahannya, campur bahannya susah, biayanya mahal, lama diaduk, gitu kan? Lama bisa berjam-jam baru jadi. Kemudian bahan-bahannya mahal yang makan cuma orang-orang yang mampu saja. Istrinya Rabi ibn Haytham memberikan kepada anak laki-lakinya, lalu berkata, berikan kepada ayahmu. Keluarlah, bawah halwa ini dipotong-potong, dan diletakkan di depan ayahnya Rabi ibn Haytham sambil anaknya berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibuku memasakkan khusus buat anda halwa ini. Bahannya mahal, buatnya susah berharap Anda mengisinya dengan tamu Anda. Dia berikan isyarat baiklah, dia mau makan, dipotong-potonglah. Begitu Rabi bin Haytham subhanallah baru mau pegang, baru mau ngambil, dia ingin incipin sedikit di sisi badannya yang tidak struk, mau tahu rasanya saja. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Ini kejadian kedua ya. Waktu dia dengar ada yang ketuk, dia tuntut anaknya suruh buka. Dia buka pintu tersebut. Di depan pintu Bapak Ibu sekalian ternyata ada orang gila rambutnya berantakan, badannya penuh dengan debu, tidak pakai sendal, bajunya robek-robek, dan dalam kisah ini dikatakan, ini kisahnya begitu ya, dari mulutnya, na'udzubillah, air liur, air liur, pemandangan yang tidak enak. Dia kasih isyarat minta makan. Berarti bin Haytham lihat rahimahullah, dia tunjuk anaknya. Suruh kembali, ngambil piring halwa ini, kasih orang gila itu. Kembali anaknya, ambil halwa, bawa ke sana. Anaknya ini niatnya, Mau kasih satu potong aja. Ya. Begitu sampai dekat orang gila, orang gila lihat makanan enak diambil semua, dimakan semua sampai habis. Setelah habis, piringnya dilempar pergi, nggak terima kasih. Orang gila. Anaknya Rabi Ibn Haitham ini, ini perhatikan kejadian, bayangkan kalau kita terjadi pada kita nih, gitu kan? Anaknya ambil piring, kemudian tutup pintu, dia dalam kondisi jengkel sama orang gila ini. Ini buatan ibu saya mahal-mahal susah-susah untuk ayah saya kok dia yang habisin. Dia kembali ke ayahnya lalu dia mengatakan, "Ayah, semoga Allah senantiasa menjaga Anda." Sedikit dulu saya titik beratkan poinnya. Bapak Ibu tetapkan terapkan dalam rumah tangganya. Saya terapkan dengan istri anak saya dan alhamdulillah berhasil. Biasakan mendoakan hal-hal yang baik dan jauhi lisan kita yang buruk. Saya kalau minta tolong sama istri anak saya, saya bilang jazakillahu khair jazakallah. Tolong ambilin saya air Semoga Allah panjangkan umur kamu, siapin makan. Semoga Allah menjagamu itu penting. Kalimat-kalimat ini penting. Jadi doa. Kata Nabi SAW, jangan jangan ucapkan kalimat yang buruk yang bisa jadi doa buruk buat kalian. Sial misalnya. Nakal. Itu jadi doa. Tahu saya sudah ya? Tahu nggak? Imam Masjid Haram. Kok sedikit yang nyaut, yang lain belum tahu. Syekh ini dari sekian puluh imam masjid haram, beliau punya kedudukan tersendiri. Waktu beliau begitu ter naik di orbit, naik jadi imam terorbit langsung seluruh dunia. Saya pernah ceramah di Irian di pedalaman kampung, masya Allah jauh sekali, naik speedboat 9 jam, gitu jauh. Saya masuk ke sana, ada satu masjid lagi putar tilawahnya saya sudah. Saya sampai bilang sama diri saya, ini kalau saya sudah tahu suaranya sampai ke tengah hutan nangis kali ini. Pernah ditanya oleh satu orang wartawan datang, Imam Syekh, apa yang membuat sampai Allah tinggikan derajat Anda begini? Sampai beda dengan imam-imam haram yang lain. Kalau dia imam itu semua orang senang. Kalau dia berdoa di Ramadan sampai nangis-nangis, orang berharap dia tidak berhenti walaupun sudah satu jam berdiri. Luar biasa gitu. Ini biasanya kena keikhlasan dia pada Allah berefek pada orang-orang yang ada di situ kan. Ditanya lalu dia bilang, ini doa ibu saya. Lalu yang bawa yang yang wawancara bilang katakan, memang bagaimana doa ibu anda? Orang pikir mungkin dua-dua yang seperti biasa lah ibu doakan. Dia bilang, saya dulu waktu kecil kalau nakal, kalau nakal ya, ibu saya bilang, pergilah ke haram, semoga kau jadi imam haram. Lagi marah Kalau kita kan nakal kamu. Semua kebun binatang keluar. Inilah, itulah, inilah, inilah. Nah boleh. Kendaraannya bocor banyak, sial. Sial benar. Bilang kepada anak-anak, semoga Allah merahmati muna, semoga Allah berikan kau hidayah. Pasangan kita masih di, semoga Allah berikan kau hidayah. Lalu kita masukin. Ini pelajaran penting. Rabi bin Haitham ternyata sering <laughs> mengajarkan anaknya ini. <coughs> Dalam kondisi anaknya jengkel pun, balik dia masih doakan ayah, semoga Allah menjaga anda ya. Apa yang dia bilang? Wahai ayah, itu yang minta-minta tadi orang gila. Perhatikan garis bawah kalimat ini dia bilang ya. Dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Secara akal sehat bener kan? Tadi kalau anda suruh saya masuk ke dapur, ngambil nasi kah, roti kah, apa saja, dia kan cuma sekedar mau menghilangkan laparnya. Maka pasti dia mau. Kenapa harus halwa yang ibu saya buat setengah mati buat anda? Dia butuh jawaban. Perhatikan orang beriman apa jawabannya. Dia bilang, ya waladi wahai anakku illam yadri fallahu yadri kalau dia orang gila tidak tahu nilai makanan yang kita kasih tidak penting buat saya karena saya yakin Allah tahu nilainya makanan itu nggak penting siapa yang terima yang penting ikhlasnya pada saat kasih itu yang Allah nilai itu luar biasanya agama Allah ini. Kalau di sini ini sekarang Bapak Ibu saya ada orang datang bawa proposal ini proposal masjid mau dibangun, butuh uang satu miliar. Lalu kita nyumbang semua, 50 ribu, 100 ribu terkumpul, terkumpul 100 juta. Dia pergi. Sebulan kemudian kita dengar orangnya menipu. Rugi Rugikah kita? Demi Allah tidak. Dapat pahala bangun masjid walaupun dia tidak bangun. Karena yang penting niatnya itu yang penting dalam Islam. Itu dipahami oleh dia. Sampai dia mau memberikan makanan mewahnya untuk orang gila. Bayangkan, kadang-kadang semua subhanallah di Indonesia ini orang gila kita lihat pinggir jalan. Pernah nggak Bapak Ibu terfikir mampir kasih makanan? Kita anggap orang gila nggak usah. Lalu apa yang dia makan? Kotorannya sendiri? Setiap perbuatan baik dalam Islam dinilai pahala oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Fi bikin rata batin ajar. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kalau kita lagi mau lewat, lihat semut nih Contoh, lihat semut, oh biarin semutnya jalan. Dapat pahala tuh. Di kehidupan ada pahala. Misalnya, ah oh, semut injak aja, dosa. Makhluknya Allah di mana? Ingat balasan datang. Allah adalah Tuhan semuanya. Kucing lewat kita tendang. Ah, kucing gak bisa ngelawan. Satu waktu kita jalan ke seleo kakinya. Allah yang hukum. Kucingnya nggak bisa lawan. Kucing itu punya Tuhan satu Allah. Kita juga punya Tuhan satu Allah. Kembali kepada satu hukumnya. Gak mesti lewat. Jangan pernah berani zalimi orang lain karena Allah Maha Melihat, Allah mengawasi. Bapak Ibu sekalian, Rabi bin Haitham memberikan penjelasan pada anaknya dan anaknya jadi paham. Lalu punya anaknya masuk. Kejadian ketiga di rumahnya, murid-muridnya bilang, wahai imam, kiai, ya, nasihatin kami dalam masalah ibadah. Apa apa nasihat Anda dalam masalah ibadah? Sholat, puasa, apa nasihat Anda? Kata beliau satu kalimat, maknanya luar biasa, bobotnya sangat luar biasa. Dia bilang, alaikum bil asrar rahasiakan amal soleh kalian. Itu aja. Udah sholat malam, ya. Tidak usah diekspor. Ada orang masuk ke kantor kerja, aduh pegel nih. Kenapa? Semalam tahajud. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kalau mau diceritakan kepada orang, ada saran saya begini. Kalau mau jalankan silangan Siapa target Anda untuk diceritakan besok sholat malam, datangin rumahnya jam 2 malam, ketuk, pasang sejadah nih saya mau sholat lihat ya nggak usah tunggu besok repot-repot ngapain rahasiakan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim Inna Allah yuhibbut taqiyul bani Allah cinta dengan seorang hamba yang taki taki itu patuh sama Allah yang diperintahkan kerjakan dilarang tinggalkan yang halal dimati yang haram tinggalkan itu orang yang bertakwa dan gani kaya suka berinfak wal khasi dan suka menyembunyikan merahasiakan amal soleh Tolong perbaikin poin ini ya. Saya sering sebarkan di pengajian saya. Kalau mau umroh sama haji, nggak usah pakai alamat acara walimah safar. Tahu nggak apa itu walimah? Ada yang tahu artinya? Iya. Makanan, acara makanan untuk orang kawin, nikah. Itu walimah. Di Indonesia supaya ada bahasa Arabnya, dipakai walimah, tambah safar, perjalanan. Berarti acara makanan perkawinan untuk orang kafir, apa hubungannya? Saya pernah tanya di Jakarta sama jemaah saya, Bapak Ibu sekalian yang mau umroh mau haji ini, ngapain buat wali safar? Coba jawab apa adanya. Untuk didoain Ustaz. Baik. Kalau untuk didoain, Bapak Ibu keliru. Karena yang sedang mau ke Mekah, tempat Ka'bah, kiblat kaum muslimin, tempat diijabah doa Anda. Anda yang doakan orang, bukan minta didoain. Untuk minta maaf Ustaz. Alasan yang kedua, saya bilang dalam Islam Bapak Ibu sekalian, jangan pejamkan mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf sama semua orang yang pernah kita buat salah. Karena kalau meninggal ketemunya hari kiamat, gak bisa lagi di sini. Jangan tunggu kalau mau haji atau umrah nggak ada hubungannya. Nabi Muhammad SAW, kiai dan guru kita tidak pernah kalau mau umroh haji, ayo saya mau minta maaf kumpulin orang nggak pernah. Apa alasan lain? Alasan lain Ustaz <coughs> nitipin keluarga. Nggak ada urusannya. Apa pokoknya nitipin keluarga? Iya. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara orang yang buat wali matafar karena mau umroh sama haji dengan orang yang mau tahajud nanti malam buat undang orang makan siang Lalu dia bilang doainnya saya mau tahajud nanti malam. Kira-kira bedanya apa? Ada bedanya ya? Tidak <laughs> ada bedanya. Sama saja. Ini saya mau umroh ya, tahu semuanya. Bahannya ini bisa ria. Kalau perlu berangkat tidak ada yang tahu, itu lebih baik. Kalau ada yang tahu pun kontrol, jangan sampai ria. Karena ria itu sedikit ria habisin pahala semua. Kita lagi nyumbang di masjid ini. tulis hamba Allah saja. Begitu dibilang haji fulan, haja fulan. Niknya kedengaran di rumah. Setan bisikin, tuh nama kau disebut. Iya ya, habis pahalanya. Ngapain? Untuk apa? Harus rahasiakan. Kalaupun ada orang tanya, boleh pulang masjid. Kamu dari mana? Dari masjid. Niat betul kontrol. Memang karena mau jawab saja. Jangan tidak ada angin, tidak apa diceritain. Masuk kantor, kamu puasa nggak? Kamu puasa nggak? Senin Kamis? Enggak. Saya puasa ini nggak ada angin, nggak ada apa. Ria, gitu. Nggak boleh. Diam aja. Abdullah bin Mubarak ada seorang tabiin yang lain. Kalau dia lagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau dia kebetulan ada tamu datang ke rumah, dihidangkan makan sama dia yang tidak puasa, Lalu kemudian dia bilang, ayo, ayo silakan silakan untuk untuk nunjukin kepada orang supaya tamunya mau makan, diambil sama dia dimasukkan di mulutnya terus seakan-akan dia ngunyah. Ayo, ayo, makan, makan. Lalu dia ke belakang rumahnya dibuang. Kita puasa. Ini enggak baru sedikit godaan. Haus nih, setan bisikin. Minum aja, enggak apa-apa kan puasa sunnah. Batal lagi. Kendor. Ingat, ibadah yang kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian ada dua kata kuncinya. Yang pertama, ya, yang pertama harus dipaksakan. Kalau Bapak Ibu nggak paksain ini sholat tahajud, sampai mati nggak bakal tahajud. Dan masalahnya buku amal kita kosong terus dari tahajud. Nggak bisa, harus paksa. Paksa diri untuk melangkah ambil ke Quran di masjid atau di rumah. Jangan dirat, ambil, baca 10 menit, 15 menit. Baru bisa. Kalau enggak sampai hari kiamat itu tidak berganti-ganti. Mungkin tujuh turunan, tujuh kita juga tidak baca. Paksain. Sampai kapan Bapak Ibu nggak mau puasa Senin kami? Saya tanya, sampai kapan? Karena sunnah, ingat, buku amal, ini poin kedua. Selain dipaksakan, di buku amal kita akan kosong dan tidak bisa diperbaiki. Begini contohnya. Hari ini Senin Kamis nih. Kita rasa panas. Semua juga yang puasa rasa panas. Tapi ingat, tidak ada orang mati karena puasa. Gitu ya. Itu hanya kecuali ajalnya datang. Dan maghrib nggak kemana-mana, pasti datang maghribnya. Ini enggak, seumur hidupnya Ramadan aja terus. Itu pun mau Allah luar biasa keluhannya. Panaslah beginilah, uh satu bulan ya. Ah, padahal pahalanya banyak, gitu kan. <coughs> Kalau Bapak Ibu tidak Senin Kamis, dia berdosa. Tapi ingat, buku amal kita hari Senin tanggal 1 Mei misalnya tidak puasa nih. Buku amal kita hari Senin itu mestinya ada catengan. Ya, kan? Puasa Senin Kamis kosong dan biar Bapak Ibu nangis jarang nggak bisa perbaiki sampai hari Senin. Saya pernah terapkan subhanallah dalam hidup saya, kita berbagi ya. Saya pernah tangkap kita Sa'id bin Musayyib, seorang ulama yang masyur. beliau mengatakan tentang dirinya dan ini tidak masuk riya kalau kita bisa ngontrol ya. Masuk firman Allah fa'amma bin nikmat rabbika fahadid. Ada nikmat Allah yang boleh kita ceritakan dari ibadah asal bisa ngontrol tidak riya, gitu kan. Dia mengatakan, saya menjaga sholat lima waktu di masjid selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam Lima Allah Akbar, ya Allah Akbar. 40 tahun, bayangin. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di masjid terus. Luar biasa. Ada hadis Nabi apa? Siapa yang menjaga 40 hari takbiratul ihram pertama imam, imam Allah Akbar, dia Allah Akbar. 40 hari dijamin baginya hilang dari sifat kemunafikan. Tidak akan jadi munafik selamanya. Tidak pernah bohong selamanya. Tidak pernah khianat amanah. Tidak pernah pungkiri janji. Selamanya. Allah janji itu. 40 hari tadi nonstop. punya orang 40 tahun. Saya coba terapkan dalam hidup saya. Subhanallah, satu waktu di Jakarta ada tamu saya datang. Waktu itu Zuhur itu sekitar jam 12 lewat 10. Dengan perubahan waktu, saya nggak ikutin perubahan waktu, tiba-tiba berubah jadi 12 kurang 10. Gitu kan? Ada tamu datang, rumahnya sudah azan, saya nggak dengar. Sampai jam 12 lewat 10 kok nggak ada dengar azan nih. Jam 12 lewat 12 kok belum azan. Saya bilang sama tamu, ayo kita ke masjid, kayaknya sudah masuk waktu nih. Saya ke sana, subhanallah, sudah sudah sujud rakaat pertama. Saya bilang perubahan waktu kalau gitu. Kita masuk. Begitu saya mau takbir, subhanallah, mau sujud ikutin, walaupun hilang satu rakaat, saya sempat muhasabah sejenak. Beberapa detik saya bilang, subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut dari awal. Gak bisa. Buku amal saya sampai hari kiamat, di waktu itu, masuk satu rakaat. Tidak saya diperbaiki. Dan ini nanti yang membedakan derajat kita di surga, Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siain amal baik itu. Kalau amal buruk orang maksiat 50 tahun taubat Allah bisa ampuni. Amal do, amal pahala nggak bisa amal baik. Jangan sia-siakan. Saya pernah keluar dari Salim di Jakarta subhanallah, ada satu ibu habis Salim kebetulan azan duhur. Ibu itu bajunya tua sekali sama anaknya. Terus kasih isyarat minta uang. Saya kena takut ketinggalan sholat, gitu ya. Kemudian saya bilang, "Bu, sebentar saya sholat dulu ya, saya ke masjid." Selesai sholat, selesai sholat sunnah saya kembali, ibu itu sudah tidak ada. Saya cari-cari tidak ada. Sampai saya naik mobil saya tiga kali saya putar di situ. Tidak ketemu ibu itu. Lalu kemudian saya sempat muhasabah. Saya bilang sama diri saya ini penting ya. Muhasabah diri itu penting. Saya mengatakan pada diri saya, subhanallah, ya Khalid, mestinya tadi kau keluarkan uang berapa detik sih? Korek kantong kasih. Tapi setan bisa masuk di situ. Nanti aja di sholat. Orang perlu, dia sudah pergi. Dan orang ini mustahil bisa terulang saya kasih lagi. Buktinya dia kali saya putar saya nggak ketemu. Hilang sudah kesempatan. Boleh dapat tapi dari yang lain. Ini sudah tidak ada. Allah datangkan kesempatan emas untuk ramal soal Ini penting. Ini, ini kejadian. Lalu terakhir Bapak Ibu sekalian kejadian pada saat itu, kejadian pada saat itu yang keempat adalah tadi pertama tentang Rafid dan Atif, dia tahu jadi dia bisa kontrol lisannya. Yang kedua tentang masalah tadi orang gila yang dikasih makanan. Yang ketiga tentang masalah merahasiakan amal soleh dan yang keempat waktu itu ini bagi bapak-bapak terutama ya yang masih malas ke masjid. Perhatikan baik-baik. Masjid rumah Allah. Sholilah ke masjid terlalu banyak pahalanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ke masjid, setiap kali ke masjid dikasih satu istana di surga pulang dari masjid satu istana lagi. Satu hari bisa dapat sepuluh istana. Kenapa sholat di rumah nih? Jauh kan? mobil ada, motor ada. Bisa kita lakukan. Hadis yang lain, setiap orang ke masjid, satu langkahnya mengampuni dosa, satu langkahnya mengangkat derajatnya. Yang lain lagi, ya. Orang kalau sholat berjamaah di masjid, ya, kita dari dan Alhamdulillah, kita dapat 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri dan diangkat 27 derajat. Begini rasionalnya, kalau ada satu perusahaan Bapak Ibu sekalian kita kerja di situ, waktunya 8 jam per hari, jenis <coughs> jenis pekerjaannya jelas, ya. Dua perusahaan sama pekerjaan, sama waktu, sama energi dan waktu yang kita keluarkan. Tapi di sini gajinya sejuta sebulan, ini gajinya 25 juta sebulan. Yang mana kita pilih? Hah? Ada mobil satu juta? sama waktu, sama energi, sama pekerjaan, sejuta dengan 25 juta. Ini perumpamaan orang yang sholat sendiri dengan berjamaah. Ini 25 kali lipat nih. Dalam hadis lain dikatakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas Rasulullah anhu, perbedaan satu derajat ke derajat yang setelahnya di surga nanti itu antara langit dan bumi. Dalam riwayat dikatakan 500 tahun jaraknya. Artinya sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbedaan derajat di surga 12.000 tahun. Ngapain sholat sendiri? Perhatikan Rabi Ibn Haytham. Turuk setengah badan. Dengar azan duhur, dia bilang sama anak. Dia kasih isyarat anaknya. Anaknya sudah tahu nih. Suruh nopang. Badannya yang struk sebelah kiri suruh nopang. Mau ke masjid. Sholat. Struk. Kita kadang-kadang puluh aja sudah nggak mau ke masjid. Struk dia mau ke masjid. Muridnya bilang, saya langsung datang menopang tangan sebelah kanannya yang tidak struk, kemudian jalan. Dan demi Allah, kami bawa dia ke masjid, kakinya sebelah kiri yang struk terseret di tanah. Lalu saya bisikin, wahai imam, wahai kiai, guru saya, gitu ya. Anda punya uzur, boleh sholat di rumah. Kenapa paksaan diri ke masjid? Perhatikan, orang yang beriman kepada Allah tidak mengenal apapun halangannya untuk patuh kepada Allah dan yakin janjinya Allah hari kiamat. Apa yang dia bilang? Wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini kalimat panggilan dari Allah hayya ala salat hayya ala salat ayo menuju mengerjakan salat ayo mendapatkan kemenangan dengan salat itu yang disampaikan oleh para muazzin lalu aku salat di rumahku demi Allah aku akan datangi masjid walaupun merangkak perkataan dia luar biasa orang yang beriman sama Allah terus tidak menghalangi ke masjid ini ya kisah tentang orang yang beriman pada Allah. Ada banyak ribuan kisah seperti ini. Tentu kebatasan waktu tidak bisa kita jelasin semua. Tapi nanti insya Allah kalau antum hadir malam ada lagi hal-hal lain yang berhubungan dengan pengenalan Allah ini. Sudah kita lihat dua kubu Bapak Ibu sekalian. Kita fokus kepada inti bahasan kita adalah pertanyaannya. Saya mau beriman sama Allah. Saya yakin tadi kita pilih kubu kedua bukan? Ada yang mau jadi kubu pertama? Hah? Kok cuma satu dua orang yang jawab? Berarti ada yang mau dong ya. Jadi Fir'aun, jadi Harun, jadi ya, Namrud tadi. Tentu kita mau beriman sama Allah. Ya. Pertanyaannya, di mana Allah Ustaz? Kenapa Allah tidak kelihatan? Ini pertanyaan penting. Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan la ilaha illallah tidak ada tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Dia berada di atas langit Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir tsumma stawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsynya, singgasananya. Juga dalam hadis yang sahih yang sudah kita tahu tentang sholat malam, kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi. Turun berarti dari atas ke bawah, gitu kan? Ya ke langit bumi. Lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta ampun, saya ampuni, adakah yang minta tolong, saya tolong, adakah yang punya hajat, saya penuhi. Allah SWT berada langit. Dan banyak ayat lain yang berbunyi diantaranya surah Al-Mulk, A'amintum <coughs> man fit samai. <coughs> A'amintum man fit samai ay yakhsifa bikumul arda fa'idah hiya tamur. Apakah kalian mendapat bisa punya jaminan bahwasanya zat yang ada di langit Allah ya tidak menghukum kalian dari langit itu ada nggak kira-kira yang bisa dapat jaminan? Allah bisa turunkan dari langit hujan jadi badai, jadi apa segala. Itu semua maknanya. Berarti Allah dari atas langit. Pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa Allah tidak kelihatan? Ini perlu dijawab Bapak Ibu sekalian. Dan jawabannya subhanallah ada di awal kita kalau mau sholat. Tadi kalau kita sholat itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Maknanya adalah Allah Maha Besar. Akbar ini dalam bahasa Arab namanya tiga mubalaga. Retorika bahasa Arab namanya tiga mubalaga. Sesuatu yang melampaui batas. Itu namanya. Jadi kalau orang Arab lihat benda besar, dia bilang kabir. Tapi kalau bagi orang Arab itu dalam retorika bahasa Arab, karena memang Quran dan Sunnah datang dalam bahasa ini, dan ini salah satu dari bahasa yang Allah telah ciptakan, ya, tidak ada rasisme dalam Islam, tidak ada fanatisme. Memang sudah seperti itu. Semua Allah ciptakan bahasa apapun dan siapapun di muka bumi. Maka kita harus tahu, dalam bahasa Arab, kalau orang Arab lihat benda besar dia bilang sadir. Kalau ada benda besar di mata dia pribadi, nggak ada lebih besar daripada itu dia mengatakan akbar. Berarti kalau kita bilang Allahu Akbar dalam retorika bahasa Arab, kita sudah mengikrarkan Allah itu maha besar. Dari dosa daripada dia. Bagaimana memahami ini? Dengarkan baik-baik dan renungi hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW <coughs> menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah zat yang telah menciptakan tujuh lapis langit di bapa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh bumi di bawahnya. Bersusun. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Surah Nabi artinya, cobalah Allah pantang kita sebagai manusia, makhluknya. Lihat, pandangkan matamu ke langit. Maka kau tidak akan pernah menemukan celah kekurangan langit itu. Kemudian, kamu akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi letih, sementara kau tidak menemukan celah kekurangannya sedikit pun. Ini Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kelihatan nggak kira-kira cincinnya? Sudah enggak karena luasnya padang pasir. Riwayat lain dikatakan seperti biji yang dibuang di sawah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, banding kita dengan langit pertama dari Rasulullah. Dan subhanallah, Allah mudahkan kita sebagai manusia mendapatkan fakta ilmiahnya. Semua bintang-bintang yang kita lihat gemerlapan kalau malam hari, tentu kita pelajari di SD, di SMP, di SMA, di S1, kita pelajari pengetahuan alam. Ternyata di bawah langit ini ada miliaran bintang-bintang dan besarnya bisa jutaan kali bahkan miliaran kali bahkan ada bintang triliunan kali lebih besar daripada bumi Saya pernah sampaikan hadis ini sebelum saya lanjutkan dengan seorang dosen dari UI, teman dekat saya, dia ketua ormas. Saya pernah ceramah sampai ke Maluku, seluruh Sulawesi dulu kami lewatin Sulawesi Tengah, Palu, kemudian Kendari, Gorontalo, apa, e, Gorontalo, Manado sampai ke Maluku ada dulu daurah syariah kayak pesantren kilat seperti ini tapi kita adakan misalnya ya tiga hari empat hari untuk memang e, mempelajari Islam intens gitu. Dia hadir lalu saya sampaikan hadis ini dia bilang Ustaz ini yang antum sampaikan memang ada sebenarnya ada dalam hadis Nabi SAW. Dia bilang Ustaz tahu nggak? <clears throat> dia kebetulan dosen IPA ya, kebetulan di UI dia bilang, Ustaz tahu nggak? Di abad ke-18 Masehi, 1800-an gitu ya. Para ilmuwan menemukan dengan teknologi canggih, pada saat itu mereka mengangka bahwasanya planet terbesar di alam semesta ini adalah matahari. Dan matahari itu jaraknya sekian juta tahun, sekian juta tahun dari bumi dan besarnya sekian juta kali dari bumi dan para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19. 1900 sampai tahun 2000-an dengan teknologi canggih ternyata mereka kaget dengan teknologi yang makin berkembang di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian miliar tahun dari bumi. Dan semua ini miliaran Bapak Ibu sekalian berada di bawah langit pertama. Ilmuwan muslim dan kafir semua sepakat. Bintang-bintang di bawah langit. Dan tidak ada. Mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya. Sudah mustahil, sudah nggak mungkin. Saya pernah baca buku anak saya SD, kelas 2 SD. Kebetulan ilmu pengetahuan alam. Ada judulnya itu alam semesta. Ada satu paragraf mengkritik saya sampai saya jadikan selalu bahan ceramah. Bunyinya begini. Jarak secara ilmiah ya, sudah diteliti dengan para ilmuwan, jarak antara bumi dengan Pluto. Ya, satu matahari sama kita nih. Ya, gitu. Itu jaraknya dihitung 274 tahun kecepatan cahaya. Jaraknya. Saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya di Jakarta. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian kalau kita kirim astronot masih bayi. Bodoh belum tahu apa-apa. Umurnya 70 tahun mati tengah jalan belum sampai ke Pluto. 274 tahun. Manusia cuma bisa lihat, oh iya di sana ada ini. Nggak bisa dikirim ke sana orang, mustahil satu matahari dengan kita. Sementara di alam semesta ini miliaran matahari, jaraknya sekian miliar tahun. Coba pelajaran itu lihat, gitu kan? Kalau saya sarankan bapak ibu satu waktu umroh atau haji, bapak ibu ibu, ibu juga boleh, gitu kan? Saya kalau bimbing umroh atau haji, itu seringkali saya ajak jemaah saya ke situ di Masjid Nabawi di Madinah itu di bagian selatan kita biasanya orang Indonesia memang tinggalnya di bagian selatan ya Bagian selatan timurnya Masjid Nabawi ada pameran Asmaul Husna. Boleh masuk semuanya. Itu kalau kita maksudnya dibuat ilustrasi-ilustrasi bagaimana besarnya bumi dengan dibandingkan matahari, bagaimana besarnya ada bintang, ada ada bintang ya, seperti matahari, api semua itu jaraknya sekian miliar tahun dari matahari, bukan dari bumi lagi. Dan besarnya saya sampai foto di HP saya ada cuplikannya, itu 11,700 triliun lebih besar daripada matahari. Itu ada di alam semesta semua ini. Susah ditangkap oleh akal manusia. Jadi kan? Luar biasanya. Baik, itu semua Bapak Ibu sekalian berada di bawah langit pertama. Perhatikan dari ayat ada berapa lapis langit? Dalam surah Naba yang sudah hafal surah Naba amma yatasaalun. Allah mengatakan sabda'an, apa lanjutannya? Shidada. Tujuh langit yang kokoh. Jadi, Kata Nabi Muhammad SAW di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. kita Kita di mana ini seperti debu di bangunan ini. Ya, itu pun jalannya sudah ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada macam-macam Hei, ya, semua. Kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya langit ketiga, Besarnya digabung antara langit kedua, langit ke satu dan bumi. Tiga-tiganya dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit ketiga, kedua, ke satu, tiga lapis langit dan bumi empat tempatnya dibanding langit keempat seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, empat, tiga, dua, satu digabung empat langit dengan satu bumi lima limanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu, lima langit dan satu bumi dibanding langit keenam seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, enam lapis langit dan satu bumi dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Allah selalu mengatakan, perhatikan, apalah yang buruk. Ya. Tidakkah mereka melihat ke langit, ke bumi, tanda-tanda kebesaran kami. Luar biasa ini. Dan ternyata langit itu yang luas Bapak Ibu sekalian, dipenuhi dengan makhluk Allah namanya malaikat. Sedikit satu menit saya jelaskan masalah ini. Malaikat ini ada namanya ismul fard, nama individu seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil ini cuma satu malaikat, nggak ada malaikat lain. Ada namanya ismul jins, nama kelompok. Seperti misalnya rakib dan atid, mungkar dan nakir. Itu jum, itu nama kelompok. Di bawah rakib ini ada miliaran malaikat, di bawah atid ada miliaran malaikat. Begini rasionalnya. Manusia sekarang ini, populasi manusia 7,3 miliar. Sekarang yang saya dapat data terakhir, 7,3 miliar jumlah manusia. Kalau kita orang beriman sama Allah, yakin ada rakib dan atid di pundak manusia. Gitu ya? Kira-kira berapa jumlah rakib dan atid? <laughs> Berapa itu kira-kira? 14,6 miliar. Itu baru malaikat Rokib Atid saja. Belum mungkar nakir, belum yang yebu. Jadi kalau ada orang mati ini kena tsunami satu juta orang mati, malaikat mau itu satu juta yang datang mencabut ruh. Bukan satu malaikat cabut ruh semua itu nama kelompok. Jadi gitu ya. kan? Seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang hadis Isra dan Mi'raj hadis sahih? Waktu saya sedang di urij urija, di, dinaikkan ke langit, saya menembus tujuh lapis langit tersebut dan demi zat, demi Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak ada tempat di langit itu ukuran empat jari manusia, empat jari ada lagi. Kecuali dipenuhi oleh malaikat yang sedang sujud dan ruku. Yang luas tadi itu penuh dengan malaikat. Luar biasa nih, gitu ya. Dan kata Nabi SAW di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Allah sebutkan dalam surah At-Tur wal baitil ma'mur. Kata Nabi SAW tiap hari 70 ribu malaikat tawaf pergi nggak akan pernah kembali lagi. Allah musnahin, diganti 70 ribu daripada dari awal diciptakan sampai hari kiamat berapa jumlah malaikat? Luar biasa. Kata Nabi SAW lanjutin di atas tangga ketujuh dan namanya tempat sidratil muntah. Kata Nabi SAW apa? Besarnya sidratil muntah itu digabung antara tujuh lapis langit dan bumi Delapan-delapannya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dengan malaikat-malaikatnya tadi yang miliaran, dengan manusianya, dengan pohon-pohonnya, dengan semuanya. Lalu di atasnya tidak muntah. Allah ciptakan sebuah lautan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptakan lautan. Yang lautan itu besarnya digabung antara sidratil muntaha, tujuh lapis langit dan bumi sembilan sembilannya hanya seperti cincin dibuang di badan pasir. Di mana kita ini Bapak Ibu sekalian? Di dalam lautan dan luar biasa kecilnya itu. Lalu kemudian di atas lautan itu Allah menciptakan singgasananya namanya arsh. Dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu baca ada firman Allah wa kana arsyu alal ma dan <coughs> singgasana Allah berada di atas air apa kata Nabi SAW? Arsnya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, sidratul muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dibandingkan arsnya Allah nih. Dan Allah di atasnya akbar. Jadi kalau ditanya kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Tidak bisa kita lihat memang. Belum bisa kita lihat. Ini penting. Baik, untuk lebih menguatkan itu saya ingin berikan jamil lain. Bapak Ibu kalau mengusir setan baca ayat apa? Hah? Ayat kursi, ayat ya. Ayat kursi yang terkenal. Apa itu ayat? Ayat artinya informasi. Kursi ini dalam bahasa Arab agak beda sedikit dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kursi kayak yang saya dudukin ya. Kalau dalam bahasa Arab kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Di singa sana ada pijakan kaki untuk naik duduk, itu pijakan kaki namanya kursi. Pijakan dan itu kan biasanya lebih kecil daripada sananya kan, karena cuma untuk pijakan kaki. Itu namanya kursi. Ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kaki Allah di sana. Perhatikan apa yang Bapak Ibu sering baca. Wasi'ah yuhu, lanjut as-samawati wal ard. Ini terjemahannya. Wasi'ah artinya telah menutupi Kursi Yuhu, pijakan kakinya Allah di tanahnya as-samawati wal ard seluruh langit dan bumi pijakan kakinya Allah kan jadi nggak bakal bisa dilihat pertanyaannya Ustaz kira-kira kita nggak bakal lihat Allah selamanya jawabannya tidak kita akan lihat di dunia nggak lihat bukan cuma kita ya nabi-nabi aja nggak ada yang lihat Nabi Muhammad SAW sendiri belum pernah lihat Allah. Waktu Mi'raj ke langit menerima perintah sholat, waktu balik dan setelah itu tiga tahun ya karena terjadi Isra Mi'raj tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah dua tahun tahun dua hijriah Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiallahu anha. Jadi lima tahun setelah Isra Mi'raj ada pertanyaan Aisyah pertama nikah dengan Nabi begini, ya Rasulullah, waktu anda Mi'raj ke langit itu menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Apa jawaban Aisyah Nabi SAW? Allah itu cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Artinya ini bahasa Arab yang bermakna terang sekali. Yang saya cuma cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Tidak kelihatan. Nabi SAW pun tidak lihat. Nabi Musa AS sebelumnya, kalau Bapak Ibu pernah dengar, mohon maaf saya lebih pikir untuk dilanjutin materi ya Pak. Ya, pertanyaannya nanti bisa kalau ada secara individu atau mungkin nanti malam juga kita bisa kumpulin juga. Ya. <clears throat> Iya. Sampai mana tadi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini pernah waktu mau dikasih kitab Taurat, Nabi Musa disuruh oleh Allah pergi ke Gunung Tursina, wilayah Tursina di Mesir sekarang. Itu Tursina wilayah luas padang pasir banyak gunung-gunung batunya. Nabi Musa alaihissalam disuruh cari gunung tertinggi di Tursina, kemudian naik di atas, nunggu selama 40 hari terima Taurat. Setiap hari turun di juga 5 lima ayat, satu surat, terus sampai lengkap. Al-Quran kan 23 tahun baru sempurna ya. Kalau Taurat 40 hari. Tiap hari Nabi Musa ini tidur, mak, tidur pokoknya makan tidur di situ terus, gitu ya. Yang terjadi adalah Nabi Musa alaihissalam kagum-kagum dilihat pergantian siang malam, sebentar turun hujan, sebentar panas, burung yang berterbangan, hewan-hewan yang lari lereng lereng gunung. Tapi yang paling membuat dia kagum adalah gunung-gunung batu. Kita bayangkan kalau kita di atas gunung kita lihat pemandangan yang indah, gunung-gunung banyak. Ini gunung batu ini bagaimana Allah ciptakan? Setelah hari ke-37, pas hari 37, dan ini 40 hari ya, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba terlintas dalam hati dia bertanya. Dia bilang apa? Kepada Jibril waktu datang, wahai Jibril sebentar, tanyakan kepada Allah, saya ingin melihat Allah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, Musa berkata, Robbi arini anzur ilaih. Wahai Tuhanku izinkan aku lihat kamu. Allah sementara tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam dan ingin diajak bicara dengan akal manusianya. Kata Allah, lantarani. Dalam bahasa Arab ada tiga kosa kata yang berarti tidak. La biasa artinya tidak. Ada lam dengan min, lam artinya tidak pernah. Ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Gitu kan? Allah mengatakan lantarani, kau tidak mampu melihat buah Musa. Tapi Allah tidak mau kecewakan Musa. Allah mengatakan, "Walakin undur ilal jabal." Coba kamu lihat ke gunung-gunung yang kamu di sekitar kamu yang Musa kagumi ini, kokohnya, kuatnya luar biasa gitu kan. Fa ini istaqarra makanahu fa Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kau akan bisa melihatku. Lalu kata Allah, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Waktu Tuhannya Musa baru saja niat mau datang, ja'alahu dakka. Semua gunung batu itu ketakutan hancur lebur bertabrakan satu sama yang lain. Bayangkan kalau depan kita batu tabrakan hancur semua. Waktu Musa lihat, wa Musa sa'ika. kata Allah Musa tiba-tiba pingsan. Waktu dia sadar, Nabi Musa sadar, "Falam ma'afaka" kata Allah, "Qala inni tubtu ilaika." Ya Allah, saya tobat, saya nggak mau nanya-nanya lagi. Hmm. Sudah selesai, saya beriman. Hmm. Tapi yang kita spesifik ada di sini memang belum mampu manusia melihatnya dan kita akan lihat Allah pertama kali di mahsyar. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang <clears throat> seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu jadinya bulan purnama lagi terang gitu kan. Padahal seringkali kalau bulan purnama itu terjadi di pertengahan bulan kan. Tapi ini adalah di akhir Ramadan. Itu nanti akan ada bulan purnama. Karena kata Nabi SAW begitu masih cahaya, tapi semua orang sudah tahu kalau itu Tuhannya. Dan kita akan lihat hakikatnya Allah secara fisik di surga. Dan ini hanya ahli surga yang lihat. Kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga termasuk yang masuk neraka dulu punya dosa dibersihin ini. sudah bersih dosa-dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga kalau sudah tidak ada di neraka itu tidak ada lagi orang beriman tinggal munafik atau kafir kekal di neraka naudzubillah semua sudah masuk surga maka Allah SWT mengumpulkan mereka sambil bertanya kepada penghuni surga. Belum lihat nih. Apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Maka mereka semua hadis surga mengatakan, Nikmat apalagi ya Allah yang kami inginkan. Setelah selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami dalam surga. Karena Bapak Ibu perlu tahu ya. Nanti kita insya Allah di surga, kita akan lihat penghuni neraka. Bisa lihat. Supaya orang surga terus bersyukur tidak masuk di situ. Penghuni neraka bisa lihat surga. Supaya mereka menyesal terus kenapa tidak masuk di sana. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari surga, neraka masuk ke dalam surga. Lalu ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama dikatakan Allah berfirman, Aku akan angkat murkahku dari kalian, berbuat semau kalian. Dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat secara kebaikan. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan kita. Allah mengangkat hijabnya pembatas antara Allah dengan makhluknya. Maka seluruh penghuni surga melihat pertama kali wajah Allah dan serentak mereka berkata, Ya Allah tidak ada nikmat yang lebih tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat wajahmu yang mulia. Maka kalau kita baca buku tentang surga, pasti ulama sepakat menetapkan di situ nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat nanti. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Kita tutup Bapak Ibu sekalian ceramah kita dengan pertanyaan. Lalu bagaimana caranya saya berhubungan dengan Allah? Tanamkan atau buat di benak kita pintas tulisan lingkaran Allah namanya Allah. Allah ini Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada pencipta Soalnya dia panjang hebat sudah saya jelaskan tadi. Yang menyembah selain Allah namanya kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya pakai jimat, minta kekuburan dan segalanya itu namanya syirik. Allah nggak mau itu. Kita harus murni berhubungan dengannya. Dan caranya cuma satu. Di bawah namanya Allah lingkarin lagi. Ini satu-satunya cara ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, bakti orang tua, semua orang rangkaian ibadah. Ini adalah cara untuk berhubungan dengan Allah. Siapa yang ajar Bapak Ibu di sini? Kau kalau sholat itu harus ada masuk waktu, kemudian harus uduk dulu, kemudian tutup aurat, hadap kiblat, caranya begini takbir, baca istighfar dulu, baca al-fatihah, terus kalau keluar angin batal. Dari mana kita tahu semua itu? Allah SWT turunkan dari langit kitab Al-Quran kalau kita lalu ditunjuk satu orang manusia jadi rasul nih ikutin dia memang begitu caranya makanya kita jadi tahu Mana makanan boleh, mana tidak boleh. Mana minuman boleh, mana tidak boleh. Halal haram. Dan ingat, Allah menurunkan hukum itu dengan sangat adil. Jangan pernah nikmatin yang haram. Karena kalau Allah haramkan sesuatu, Allah ganti dengan halal yang banyak. Misal, Allah haramkan babi. Tidak boleh makan babi ya. Lalu dikasih gambarnya, babi itu seperti ini. Karena kadang-kadang ada orang tanya, Allah haramkan babi ngapain? Kenapa Allah ciptakan? Gitu kan? Ya kalau tidak diciptakan cuma diharamkan manusia nanti protes lagi. Ya Allah babi kok haramkan tapi kami nggak tahu mukanya. Gitu. Ini babi ya mukanya begini jangan makan haram. Tapi Allah ganti. Yang boleh apa? Kambing, ayam, ik, semua hewan air, sapi, kuda halal silakan. Yang penting tidak bertaring dan bukan bangke, makanan darat silakan. Gitu kan? Ada gantinya. Allah haramkan khamar minuman keras. Apa yang dihalalkan? ya susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, boleh nikah. Zina sama nikah bedanya lima menit. Maksudnya apa? Kalimat akadnya. Coba kalau orang berzina kebutuhan biologis, Allah sendiri cipta kita sudah kasih laki-laki dan perempuan itu normal, butuh ngobrol, butuh nyentuh, butuh cium, butuh meletakkan kemaluan itu fitrah Allah ciptakan, nggak bisa enggak. Tapi Allah ajarin caranya. Kalau ada orang melanggar, berzina, Allah katakan zina nggak boleh, yang tidak akad nikah. Begitu hamil perempuannya, apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Ingat ya, kalau anak zina dalam Islam tidak ada penisbatan kepada pemilik sperma. Bukan ayahnya itu. Tidak ada hak waris di antara mereka. Anda baca semua mazhab sama dalam Islam. Ini sudah disepakati. Tapi kalau dia menikah, cuma akad nikah. Walinya perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana. Si laki-laki mengatakan, iya saya terima. Biar gugup sah. Nah karena kalau Indonesia gugup sedikit disuruh ulangin. Ya. Bagaimana kalau dia memang dasarnya orangnya gugup gak bisa? Dan ingat, kalimat yang penting dalam akad nikah begini. Saya nikahkan kamu sama anak saya Fulana bin Fulan, binti Fulana. Laki-laki, begitu eh, -laki, saja ya. Kemudian dia bilang, saya terima nikahnya. Sah sudah. Masalah diucapkan dengan mas kawin ini itu sunnah, pelengkap. Wajibnya saya terima, selesai. Kalau dia bilang saya terima nikahnya si fulan itu dengan mas kawin itu pelengkapnya. Sah. Bayangkan cuma kalimat itu kurang dari lima menit. Semua dunia tahu kalau dia masuk malam pertama pasti hubungan biologisnya. Kalau hamil, istrinya dua-duanya senang keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa zina? Ya, gitu kan? Boleh kok. Dan ingat, setelah menikah, ya, kalau kita berzina itu dapat dosa setiap kali lakukan. Kalau kita menikah, setiap berbuat biologis, cumbuan sama pasangan, pahalanya ada. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, di kemaluan kalian ada sadaqah, ada pahala besar. Kata para sahabatnya Rasulullah, kami gauli istri kami dapat kenikmatan. Ya. Kami dapat pahala, Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, dapat dosa nggak? Dosa besar nggak? Eh, sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula kalau kalian letakkan kemaluan kalian di yang halal, dapat pahala besar sesuai dengan kadar dosanya zina. Makanya kata ulama apa? Kalau orang pacaran haram, gitu kan? Sebelum nikah, sama setan dihiasi pasangannya itu, walaupun tidak sikat gigi mau disium. Tapi kalau sudah jadi pasangan dibuat bosan. Karena itu ibadah. Gitu ya. Makanya Abdullah bin Umar huma nah, itu kalau puasa, ya, buka puasa, habis makan kurma dan minum air, kemudian dia sholat maghrib, habis itu pulang, langsung berhubungan biologis sama istrinya. Karena dia anggap itu ibadah yang paling besar pahalanya. Kayaknya siap dipraktekin nanti ya. Nah, emang begitu ilmunya, gitu kan? Emang begitu ilmunya. Makanya setan menghiasi itu. <coughs> Bapak Ibu sekalian, ibadah ini agar diterima <coughs> oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, takziah, ziarah kubur, ziarah, ada syaratnya. Agar diterima ya, syaratnya satu, mengikuti panduan tuntunan dari Allah. Itu ada bukunya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan pernah ibadah yang tidak diikuti dengan tuntunan. Tak boleh, nggak diterima harus waktu sholat maghrib harus masuk maghrib dulu baru bisa. Jumlahnya tiga, tiga. Kalau ada orang bilang, saya mau sholat maghrib tapi jam 5 sore. Saya diterima. Ada orang, sholat maghrib tiga, saya mau lima rakaat. Ah. Nggak diterima. Harus ikuti panduan. Makanya siapapun ustadz, kiai, habib atau yang siapapun menjelaskan kepada anda di depan ada sebuah hukum, jangan ragu tanya. Ustadz, kiai, habib, ada dalilnya enggak? Ada ayatnya enggak? Ada hadis nabi enggak yang tuntun? Kalau ada kerjaan, kalau enggak ada tinggalin. Karena harus seperti itu. Gini, teman-teman kan kerja di perusahaannya. Kalau perusahaan Anda ini, saya kasih contoh rasional supaya mudah dipahami. Kalau perusahaan Anda ini memberikan peraturan hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam, masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai melanggar. Datang hari Senin pakai baju hitam yang untuk Rabu. Rapi iya, tapi melanggar peraturan. Datang jam 9 pagi, keluar jam 2 siang. Kira-kira masih dipekerjakan ya? diberhentikan. Itu baru peraturan manusia yang tidak dipatuhi. Bagaimana peraturannya Allah? Maka jangan sia-siakan ibadah kalau nggak punya panduan. Saya tutup Bapak Ibu sekalian memberikan contoh salah satu ibadah ini yang sering orang tanya. Di antara ibadah yang Allah buat rangkaian agar kita bisa sering komunikasi dengan Allah secara langsung nggak ada operatornya doa. Langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa saja disampaikan. Kita kalau mau ketemu sama wali kota, sekretaris lah, janji dulu, proposal dulu, diundang kapan, macam-macam syaratnya. Ini enggak. Sama Allah SWT langsung Allah kasih doa. Pertanyaan sering muncul gunanya saya begini, Ustaz, kalau saya berdoa, dari mana saya tahu kalau Allah sudah terima? Ini pertanyaan penting ya. Begini jawabannya teman-teman sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, asal memenuhi syarat. Ingat semua punya syarat ya. Kalau ada kampus nih, di kota Balikpapan ini, ada kampus, kemudian teman-teman mau masuk. Tapi dia cuma lewat, jadi lama temannya, saya mau kuliah di sini. Tapi nggak pernah ikuti syarat, nggak pernah daftar, nggak pernah bawa ijazah. Bagaimana caranya bisa masuk? Nggak mungkin. Harus ikutin syaratnya. Syaratnya doa, tidak harus ikhlas. Karena Allah SWT. Yang kedua, tidak boleh minta yang haram. Ya. Minta dikasih rezeki sama Allah untuk dipakai berzina, nggak bakal mungkin. Gitu ya. Juga tidak boleh tergesa-gesa. Ucapannya harus santun. Kita kalau minta dinaikkan gaji oleh atasan, tidak mungkin kita teriak-teriak, tidak mungkin kita marah-marah, tulis dengan rapi, tulis semua mohon-mohon, puji-puji baru kemudian minta. Itu hanya untuk dinaikkan gaji. Sama Allah kita minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga banyak. Harus santun. Tidak tergesa-gesa menikmati prosesnya. Karena memang Allah menciptakan proses. Ini teman-teman gini, kalau kita minta, lagi lapar nih, ya Allah hilangkan lapar saya. Saya tanya, tiba-tiba laparnya hilang? Ada proses kan? Nanti Allah kasih ada orang yang kasih kita makanan, dikasih ada orang yang kasih uang kita dapat duit. Kemudian kita beli makanan, makanan itu pun diproses, makan dulu, dikunyah, masuk ke usus, baru kemudian hilang laparnya. Proses ada. Haus, kita minum dulu, diteguk dulu baru hilang hausnya. Capek, ya Allah capek ya Allah. Apakah tiba-tiba hilang capeknya? Enggak. Tidur dulu, bangun tidur baru hilang capeknya. Sakit, ya Allah sembuhin. Nanti Allah tuntun tuh, Jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Ini penutupan bahasan kita. Begini maksudnya. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa, ya Allah, sembuhin saya. Lalu Allah ACC, doanya diterima nih. Gitu ya. Baik. Kemudian, ini kan antum di kantor, jadi bahasa kantor ya. Ya Allah beriin saya jodoh. Allah terima. Ya Allah mudahin rezeki. Allah terima. Dari mana saya bisa tahu kalau Allah terima? Datang dalam bentuk sinyal. Begini misalnya besok pagi ada teman yang mampir ke rumah kita atau kerabat lalu kita ngobrol-ngobrol begini begitu begitu ceritain macam-macam terus tiba-tiba gitu kan terlintas setelah pembicaraan tentang penyakit kita lalu dia bilang kalau saya ada dokter yang bagus di sana itu jawaban doa kita kita ke sana konsultasi cocok resepnya cocok sembuh pertanyaannya dokter sama obat yang sembuhin anda Bukan demi Allah. Itu jawaban doa. Karena kalau Allah belum mau kita sembuh, mau dokter spesialis dari manapun, obatnya semahal apapun tidak akan sembuh. Ya Allah mudahin jodoh saya. Ini kadang-kadang saya luruskan kalau ada yang masih belum nikah atau mungkin anak-anaknya ingat selalu salahin Allah. Allah belum kasih saya jodoh. Ini dari mana ini? Datang dalam bentuk sinyal. Yang kata ulama tidak ada manusia yang tidak ada jodohnya. Subhanallah. Gak ada. Walaupun dia lumpuh ada sinyalnya, ada kecenderungan, ada orang yang suka, ada yang tawarin anaknya, cuma dasarnya dia yang rewel. Dikasih tinggi gak mau, saya mau pendek. Dikasih putih saya mau hitam. Ya. Dikasih kurus saya mau gemuk. Tolak, tolak, ah gak mau ah, gak mau ah, gak mau. Allah terus kirimin sinyal, terus datang, ditolak sampai dia sudah tua pun masih dikasih sinyal biasanya. Tapi nolak, dia yang rewel. Itu sinyalnya, pecah tangkap sinyal itu. Ya Allah mudah rezeki saya besok ada teman yang telepon atau kita pernah melamar di perusahaan datang panggilannya. Ada teman datang bisnis nih, saya mau bisnis nih, mau buka butik. Kita tangkap sinyalnya. Siapa yang menggerakkan dia untuk datang menawarkan kita? Baik. Cari tahu siapa dia, cari tahu modal usahanya, kemudian kita tinjau lokasinya, tangkap sinyalnya, investasi, ada rezekinya. Pekah menangkap sinyalnya Allah. Jadi Allah tidak mungkin turunkan tangan dari langit memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita minta obat Allah, sembuh Allah nggak lemparin obat dari langit. Jodoh Allah nggak lempar manusia, gitu kan? Kalau kita minta rezeki Allah nggak lemparin duit, tapi Allah kasih dalam bentuk sinyal pekalah menangkap itu. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih gambaran kita tentang mengenal Allah SWT. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah kenal Allah di sini yang di langit sana, Dia menciptakan segala satunya, baik atau buruk, maka ingat kata kuncinya, jangan pernah meminta, memohon, takut, menyembah kecuali Allah SWT. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ikrarkanlah gitu kan. Bahwasanya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya salat, sembelihanku hanya untuk Allah SWT alam semesta. Jadi itu seperti itu kurang lebih gambarannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat insyaallah dan semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan kita juga sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tersiksa atau di dimanapun di Myanmar semoga Allah SWT dan juga di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman dimanapun mereka berada sekarang di Uganda juga lagi berkecamuk semoga Allah SWT menenangkan ya, keributan yang sedang ada Allah angkat semua ketakutan mereka Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang sedang menimpa mereka Allah hancurkan musuh-musuh mereka dan juga Allah mempartisipasikan kita dengan mereka mereka dari pahala baik dengan doa kita, dengan harta kita dan juga dengan jiwa kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi akan kita bahas bermanfaat dan lebih kurangnya tolong dimaafkan. Saya nggak tahu ada. Baik, eh, ada saran saya, hanya saran saja. Sekarang azan, gitu ya. Kemudian berikan saya waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang bisa dibaca itu lebih baik ya. Nanti insya Allah kita tinggal di koma langsung sholat asar. Bisa begitu? Ya. Azan dulu kita pakai paling 10-15 menit kayak tadi antara azan di koma duhur baru kemudian kita isi dengan jawab. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Eh, mudah-mudahan Allah berkahi dan bisa selesai sebelum insya Allah Yang pertama dan ini ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan masalah sholat. Ustaz apakah sama sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah tapi tidak di masjid? Tentu berbeda. Pahala sholat berjamaahnya dapat 25 kali lipatnya. Gitu kan? Tetapi pahala melangkah ke masjid, setiap langkah mengampuni dosa, setiap langkah mengangkat derajat, pahala mendapatkan istana setiap pergi, istana setiap pulang itu tidak didapatkan. Jadi tentu beda pahalanya. Kemudian bagaimana caranya saya menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah sementara saya selalu melakukan safar. Kalau safar gugur kewajibannya yang jadi sunnah hukumnya. Kalau safar lebih abdul anda menjamak, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita pas tiba di satu lokasi, kebetulan lagi ada masjid dan orang lagi sholat duhur misalnya. Kita ikut berjamaah sholat duhur bersama imam. Setelah iqomah, eh, setelah salam, anda iqomah sendiri lalu anda sholat asar dua rakaat. Tetapi ikut berjamaah di masjid, usahakan maksimal. Jadi jangan karena safar ada masjid di dekat rumah kita lagi tinggal di rumah kerabat, kemudian ternyata ada masjid di dekat rumahnya kita nggak ke masjid, sayang. Apa aja ke masjid? Ya, usahakan masjid selalu kita datangi. Gitu itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam pertanyaan ketiga, umat Islam yang sudah ada azan, sudah dengar azan tapi tidak sholat menunda, bagaimana di hadapan Allah? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fawaidun lil musallin, alladhinahum an salatihim sahun, kecelakaanlah, kehancuranlah, kebinasaanlah, kerugianlah bagi orang yang sholat. Loh kok bisa orang yang sholat dapat kecelakaan? Kata Allah, Alladhinam an sholatim sahun. Mereka yang suka menunda-nunda sholat mereka. Bapak Ibu sekalian kalau sholat, aktivitas apapun tinggalkan. Tinggalkan langsung. Saya subhanallah kalau lagi meeting di Jakarta bahkan sampai pernah meeting dengan bisnis yang cukup besar keuntungannya Kemudian pas azan saya bilang maaf, ini waktu azan saya mau sholat. Dihormatin, bahkan ada non muslim yang hadir. Maka saya tinggalkan. Kita lihat kemarin perilaku Raja Salman di Saudi, kedatangan Obama dari Amerika, azan asar, lagi menjemput, menjamu tamu negara. Dia bilang maaf saya mau sholat asar. Ditinggal sama dia. Pergi sholat. Kemudian seorang muslim di sholatnya. Dan sholat itu berapa lama sih kita kerjain? Gitu kan? Absen itu. Saya tanya kalau teman-teman di sini kalau dipanggil sama atasannya, Kira-kira langsung dijawab nggak? Jawab. Allah SWT panggil, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala sholat, menuju kepada kemenangan. Kita tunda, ngapain tunda? Gitu ya. Sampai saya kemarin di Melbourne dan Sydney di Australia waktu diundang ceramah, ada teman-teman yang bilang, Ustaz, kami kerja sama orang non-muslim. Kami kalau minta waktu khusus sholat tidak dikasih. Saya tanya, anda kalau ini ini masalahnya kita kerja sama orang muslim lebih baik memang kerja sama muslim gitu kan apalagi tempat yang kita luasa bisa ibadah tapi pertanyaan seperti itu lalu saya bilang Anda kalau ke kamar mandi diizinkan nggak diizinkan berapa menit bebas Ustaz tentu selesaikan hajatnya nggak mungkin orang buang air besar buru-buru gitu kan lalu saya bilang sama halnya Anda nggak usah bilang pergi sholat masuk kamar mandi wudhu memang masjid tidak ada di sana susah jauh sekali Sebarin sejadah, walaupun cuma di gudang, di pinggir, rak gang, sholat. Jangan tunda. Dan itu waktunya bisa lebih pendek daripada orang kamar mandi. Maksud saya gini, dalam keadaan seperti itu pun masih bisa sholat. Apalagi kalau lowong gitu. Cuma karena ada kerjaan di komputer, tinggalkan 5-10 menit saudaraku. Absen kepada Allah, diberkahi hidupnya. Dan subhanallah, setiap orang sholat di awal waktu pasti hatinya lebih plong, tenang. Dan pahalanya lebih besar. Apa Ustaz Anda mau nanya agama seseorang baik buruknya dilihat dari temannya. Terus kita meninggalkan orang-orang buruk. Bagaimana cara mendakwahi mereka tanpa bergaul dengan mereka? Tentu saja bisa, kenapa tidak? Sekarang saya tanya, kalau ada orang teman-teman kita lagi nonton film porno, bagaimana caranya kita mendakwahi? Lewat, maaf teman-teman, saya mau nasihatin ini haram berdosa, tinggalkan. Atau kita masuk duduk sama-sama, nonton sama-sama baru didakwahi Yang mana kira-kira? Yang pertama, tidak harus kita duduk sama mereka. Mereka lagi mabuk, kita duduk sama-sama mabuk dulu sambil dinasihatin. Nggak bisa. Kat langsung, maaf saudara saya mau cuma sampaikan 5 menit saja. Ceramah itu cuma 5 menit kalau nasihat. Ini haram agama, Allah larang. Kalian melanggar hukum Allah. Saya ingatkan. Tidak ada orang subhanallah kalau masih normal dinasihatin kemudian marah. Oh ya terima kasih, itu tinggalin. Yang dimaksud adalah jangan jadikan mereka sahabat. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala Seseorang sedang agama temannya. Kita harus tahu masalah itu. Sudah 10 menit. Ah. Kemudian yang selanjutnya ayah ibu saya. saya maaf, masalah teman juga penting. Saya sering kasih contoh begini. Pengaruhnya besar ya. Kalau kita tidak merokok misalnya, saya tidak merokok, tapi teman saya sepuluh orang merokok. Contoh rasional. Kira-kira apa yang akan terjadi efeknya? Hari pertama, hari kedua, saya akan terbiasa minimal cium asapnya. Seminggu kemudian mereka akan bilang coba aja, yang penting tahu rasanya, walaupun tidak merokok, coba sebatang. Sebulan kemudian bukan cuma merokok sama mereka, bisa buka kios rokok. Baik Bapak Ibu sekalian, kita balik, kita nggak bisa ngaji, huruf hijaiyah pun bodoh. Bodoh sekali kita nggak ngerti, tapi teman kita 10 orang pun hafal Quran. Hari pertama, hari kedua malu. Seminggu belajar huruf hijaiyah. Sebulan bisa ngaji. Tahun hafal Quran bersama mereka. Efeknya besar. Teman harus yang benar. Ayah ibu saya telah meninggal. Apa yang harus saya lakukan supaya ruh ayah ibu saya tidak tersentuh sikap neraka? Eh, siksa kubur, eh, siksa dan kuburnya adalah taman surga sampai kiamat. Memperbanyak istighfar. Ada amal-amal yang boleh kita buat untuk orang yang sudah mati dalam sunnah Nabi SAW. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Rabbi gafirli wali walidayya kamarab kamarabayani sabira. Kemudian dia mengatakan Allah makfir lahum. Atau bahasa Indonesia gini, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya, rahmatilah, angkatlah sisa kubur dari mereka, gantilah amal-amal buruk mereka menjadi amal pahala. Bisa kita doakan. Kalau Allah ijabah insya Allah, <coughs> dibersihkan dosanya selamat dari sisa kubur. Karena sebenarnya penyebabnya dosa-dosa, gitu kan? Kemudian lunasi utang-utangnya. Kemudian selanjutnya selain istighfar, e, berdoa juga kita diolah bersadaqah. Ada masjid lagi dibangun, sumbang uang untuk niat orang tua kita. Beli Quran taruh di masjid, niatkan untuk itu. Kemudian haji dan umroh. <coughs> bisa menghajikan dan mengumrohkan orang tua kita sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada seorang sahabat yang mengatakan ya Rasulullah saya punya ayah ayah saya ini sudah tidak mampu lagi stroke di rumah nggak bisa jalan nggak bisa haji umroh nggak bisa perjalanan boleh nggak saya haji dan umroh buat dia kata Nabi SAW boleh kalau orang sudah meninggal juga hadis Bukhari kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang waktu mau haji dia bilang di tempat niat haji labbaik Allahumma ansubruwati Ya Allah saya niat haji untuk keluarga saya sudah mati Kata Nabi SAW, haji ta'an nafsi, kau sudah haji tidak buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huj an nafsi, thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru kau hajikan buat kerabatmu. Ini amal-amal Allah Allah yang bisa kita lakukan. Termasuk juga ilmu bermanfaat dari dia boleh disebarin. Ibu-ibu sana kalau ada dulu ibunya ajarin resep makanan, sebarin resep itu ajarin. Selama diamalkan maka dapat manfaat. Ya, tentu puncak tertinggi adalah e, ajaran agama Islam ya. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat pun sama. Bagaimana kita bersikap ketika pilihan hati kita tidak sesuai dengan pilihan ustadz kita soal jodoh? Bukan ustadz yang tentunya. Patokannya adalah hukum Allah. Kenapa ustadz mau campur-campur? Enggak usah. Boleh berikan nasihat, tapi bukan dia yang mengatur. Tidak boleh itu, gitu kan? Anda punya hak memilih. Dan patokannya kata Nabi SAW wasiat untuk semua wanita dan walinya, ayahnya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir hai wanita dan hai walinya kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya terimalah lamarannya kalau tidak maka terjadi kerusakan di muka bumi jadi bukan harta Bukan cuma kemudian fisik, tapi memang akhlak dan agamanya. Sama juga laki-laki, nasihat oleh Nabi SAW. tungkahul mar'a li arba'ah. Wanita dinikahi karena empat hal umumnya. Lima liha, karena kekayaannya. liha karena keturunannya. Dijamaliha, karena kecantikannya. Walijiniha, dan karena agamanya. Farfar bizati din faribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, hidupmu akan tentram. Bahkan kata Nabi SAW, wala amatun saudaun harma. Zatub din khair. Kata Nabi SAW, wanita yang budak, kulit hitam dan harma. Harma itu nggak ada pemisah ini. nggak ada pemisah tengah-tengah hidungnya. Jeleknya luar biasa ya. Lubangnya satu. Gitu kan. Tapi itu budak, hitam, gitu kan. Beragama jauh lebih baik. Seperti itu patokannya. Jadi itu ada patokannya. Bukan ustadz anda hukum memutar ayat suci Al-Quran sambil melakukan aktivitas lain. Boleh saja, atau memang kita niatnya mau mendengar, gitu kan. Kalau sempat terlintas, terlalikan sedikit dan tidak disengaja, tidak apa-apa insya Allah. Gitu kan. Jadi saya sarankan memang di rumah, diputar ceramah, diputar tilawah, ibu sama aktivitas teman-teman mungkin sambil ketik di komputer, didengarkan sedikit tilawah Al-Quran, menenangkan hati itu bagus, gitu kan. Hukum bekerja di lembaga perusahaan keuangan yang ada unsur riba di dalamnya, halal haram gaji penghasilan dalam perusahaan tersebut. Kalau dia murni perusahaan riba, haram, nggak boleh. Ini kadang-kadang teman-teman banyak tanya saya di Jakarta, Ustaz, hukumnya kerja di bank komersial bagaimana? Saya tanya balik, kira-kira Anda mau saya jawab apa? Halal. Nggak mungkin, haram, riba, jelas gitu ya. Nggak boleh. Ini Ustaz kalau mengatakan boleh saja, dia berani berhadapan dengan Allah hari kiamat masuk neraka. Berat. Riba haram ya haram. Nggak boleh. Anda kerjakan Anda berdosa. Kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 hari berzina. Berat itu, bukan ringan gitu ya. Kalau lembaga itu memiliki ada unsur riba kerjasama dilihat secara global. Kalau itu hanya salah satu substansialnya saja, karena buka rekening, karena transaksi, karena ini, maka itu tidak ada masalah insya Allah, gitu kan? Bagaimana jika istri membantu untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Kalau darurat, tanpa dia kerja, maka tidak bisa jalan roda kehidupan boleh. Tapi kalau enggak, maka harus bagi tugas. Istri memang urusannya anak dan rumah suami yang bekerja. Anda harus malu kalau menjaga istri. Mesti jangan. Gitu kan? Tapi boleh istri berdagang, boleh. Tidak meninggalkan kewajibannya. Boleh juga bekerja sampingan kalau memang itu tidak mengganggu kewajiban. Anak-anaknya tetap terurus misalnya. Dia sisihkan waktu mengajar privat 2, 2 jam, 3 jam itu nggak ada masalah. <coughs> Sejauh mana kita harus itibak, itibak kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah sebatas ibadah atau juga muamalah? Semuanya. Uswatun hasanah mengikuti semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya. Kemudian dua pertanyaan terakhir ini ringkas-ringkas mengapa wanita paling banyak di neraka? Karena jumlah wanita paling banyak di dunia. Iya, itu masalahnya. Jadi bukan berarti wanita itu paling banyak masuk neraka karena memang jumlahnya kata ulama lebih banyak di dunia. Itu kan, memang mereka lebih banyak populasinya. Ya, makanya ada hukum poligami dalam Islam menikah lebih dari satu wanita. Itu karena memang populasi lebih besar, jadi kan lebih besar. banyaknya masuk neraka karena memang jumlahnya lebih banyak. Tapi sebab-sebabnya juga ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW waktu berkata kepada para sahabat, yang paling banyak membawa saya diperlihatkan neraka dan saya lihat paling banyak penghuninya kalian, kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya Rasulullah, kenapa kan Kata Nabi SAW, karena kalian paling suka memungkiri kebaikan suami sampai seseorang di antara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan, maka dia bisa mengucapkan kata-kata saya tidak pernah lihat kebaikan seumur hidup dari kamu. Padahal sering ibu-ibu saya ingin nasihatin ya, ingat suami istri bapak ibu sekalian, pasangan kita tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan supaya lewat jalan tol masuk surga. Itu penting. Ceramah saya di YouTube ada jalan tol menuju surga. Kultum masalah rumah tangga. Suami kalau cuma menaungi istrinya, anaknya, kasih nafkah, berikan rumah, didik mereka sampai mati masuk surga. Istri layani suami, buatin kopi, layani kebutuhannya, cuci bajunya, masuk surga. Gampang sekali itu orang kalau berumah tangga, gitu kan? Maka itu harus dipahami. Ibu-ibu harus tahu bersyukur kepada suami apa suami-suaminya. Saya pernah kasih contoh begini. Maaf saya ambil sedikit satu menit lagi. Kata eh, saya pernah kasih contoh istri saya pun saya bilang, kalau seandainya Ya, seorang wanita di antara kita ini karena Nabi bilang tadi paling banyak mungkin kebaikan suami. Seorang wanita kebetulan lagi hujan nih, kemudian hujan lebat, dia mampir depan pagar seseorang, lalu tuan tuannya bilang, "Bu, masuk aja sini, Bu." Masuk ke dalam rumah, di teras, bukan dalam rumah, di teras. nggak dikasih apa-apa. Tunggu aja sampai hujan reda. Kemudian nanti baru ibu pergi. Pas selesai hujan, sudah selesai hujan, ibunya pergi. Kira-kira ibu ini setiap lewat depan rumah orang itu apa yang dia bilang? Baik atau buruk? Baik orang ini. Dulu pernah dia naungin saya. Dia kena hujan satu jam. Bagaimana kalau dikasih pisang goreng, kacang goreng, dikasih teh manis. Uh, luar biasa dikenang seumur hidup. Bagaimana dengan suami yang kasih rumah kita sampai 10 tahun, 20 tahun. Tiap hari nggak kena hujan, dikasih makanan, dikasih ini. Syukurin, terima kasih. Dan saya sarankan masalah pertanyaan ini kita kembali, Bapak Ibu kembali ke ceramah saya juga ada di YouTube, judulnya manajemen rumah tangga Islam. Itu ada panjang lebar saya bahas. Yang terakhir pertanyaan, bolehkah merukyah rumah dengan air? Boleh. Rukyah ini adalah pengobatan ala Nabi Muhammad SAW, tapi rukyah syariah. Ya, baca ayat-ayat dan doa yang Nabi SAW ajarkan dengan cara merukyah. Merukyah diri sendiri boleh, merukyah keluarga boleh, merukyah rumah boleh, merukyah tempat kerjaan boleh. Caranya adalah membaca ayat-ayat dasar. Ada enam ayat dasar rukyah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Dibaca tiga kali, ditiup ke telapak tangan setiap kali baca. walau bolin tiup telapak tangan. Tiga kali. Pulau wawahat ya. Tiup lagi telapak tangan. Setiap habis baca surah. Kemudian usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat melindungi diri dari sihir dan gangguan syaitan, gitu kan? serta juga e, memusnahkan semua buhul dan syaitan yang ada di badan kita diusap. Biasanya kalau ada sihirnya bereaksi, jadi kadang-kadang kalau di tangan kita sedang usap lalu kemudian merinding atau ada orang yang di perutnya diusap tiba-tiba mual mau muntah. Itu kan ada reaksi muntah. Kadang-kadang kalau yang kesurupan tiba-tiba jinnya kesakitan teriak gitu kan. Seperti itu itu berarti ada reaksi. Dia harus follow up terus, Dirukia terus dirinya. Gitu kan minimal dua minggu terus diusapin. Tidak usah gantungkan diri kepada perukia, tapi rukia diri sendiri. Kedua kita mengambil air minum <clears throat> di galon, air galon ataupun air ember besar ya. Kemudian ditaruh daun bidara kalau tahu kalau tidak tahu bisa di di Google tulis daun bidara. Di Jakarta itu namanya Apple India. Sunnah Nabi SAW mengambil tujuh lembar daun bidara. Kalau kita sekarang di blender, kalau zaman dulu diulek, di blender saja, dicemplungin ke air minum, dicemplungin juga ke air bak tadi. Kemudian dibacain ayat rukyah tadi. Sambil baca walau balin tiup atau sedikit ludahin. Ludah kecil ya, jangan ya ludah besar. Ya. Jadi hanya segitu saja, kemudian di air ini ya air minumnya <coughs> sama air tadi. Selesai dibacakan ayat rukyah, air minumnya dirutinkan minum, gitu kan? Kemudian air yang dibat itu dipakai mandi, tapi caranya ambil satu gayung saja, airnya diambil diusap di badan yang tidak enak. Tadi saya sering merinding punggung. Karena biasa orang kalau kena sihir itu yang paling sering bagian kepala sama punggung merinding, perutnya tidak enak, kakinya berat melangkah. Itu paling sering. Maka tempat-tempat ini biasanya langsung pekah kalau ada sihirnya. Diusapin terus dengan air tadi, digosok-gosok. Jadi bukan digebiar-gebir. Setelah selesai digosok baru bisa mandi seperti biasa. Jalankan juga ini kurang lebih dua minggu. Kemudian juga boleh kalau